بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, pendengar dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita mengawali majelis rutin kita setiap Jumat malam Sabtu dan ini Jumat perdana. Ya, Jumat perdana setelah libur sekian lama. Insya Allah Jumat perdana ini menjadi barokah. Karena mulai Jumat ini kita tetapkan kita akan mengkaji dan mengaji kitab Al-Hikam. Ya, kitab Al-Hikam. Sebuah kitab yang sangat terkenal. Jadi kalau ada seorang penuntut ilmu kok ditanya, "Kamu tahu kitab Al-Hikam?" Jawabannya tidak tahu, berarti bukan penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu agama ya, syariatnya Allah kalau ditanya, kamu tahu kitab Al-Hikam? Jawabannya, tidak tahu. Maka dia bukan penuntut ilmu. Bagaimana bisa dikatakan seorang pencari ilmu? Kalau ada mutiara-mutiara ilmu yang tersebar, kok dia bisa enggak tahu? Ya, kok dia bisa enggak tahu? Kitab Al-Hikam ini menjadi kitab pegangan. Menjadi kitab pegangan semua orang-orang soleh, apapun torikohnya, apapun madhabnya, mereka menjadikan Hikam Ibn Atta'illah sebagai panduan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh guru dari pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu ketika penulis Al-Hikam yaitu yang dikenal dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari menunjukkan karyanya kepada gurunya maka saat itu gurunya membuka lembaran-lembaran karyanya dan berkata laqad ultita ya bunayya fi hadhil kirasah maqasidil ihya wa ziyadah atau laqad ataita wahai anakku di lembaran-lembaran kertas ini kamu sudah diberi atau kamu sudah menuliskan, ya, kamu sudah menuliskan pikiran-pikiran pokok Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahkan yang kamu tuliskan ini lebih dari apa yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Artinya, siapa yang pengen dapat inti sari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, dan lebih dari itu, maka dia cukup merenungkan kitab Al-Hikam. Kalau kita belajar kitab ini dan renungkan, insya Allah apa yang ada di Ihya Ulumuddin akan kita dapatkan melalui Hikam Ibn Atta'illah as dari radhiyallahu taala anu. Kitab ini penyusunnya disebut ibn Atta'illah padahal bukan anaknya Atta'illah. Ibn itu artinya anak laki-laki. Atau Allah itu artinya karunia Allah. Sedangkan Ibnu Athaillah namanya adalah Ahmad. Bapaknya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Abdul Karim. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Tetapi kok dijuluki Ibnu Athaillah? Kenapa? Karena kakeknya yang pertama kali pindah ke Mesir dari Arab, dari Jazirah Arab pindah ke Mesir yang dari suku Judam itu kakeknya namanya Atta'ullah. Maka seluruh anak keturunannya disebut Ibnu Atta'illah. Anaknya anak keturunan Atta'illah. Termasuk Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim lebih dikenal dengan nama kakeknya, Ibnu Athaillah. Beginilah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu bisa menghidupkan nama orang tuanya. Anak yang soleh bisa menghidupkan nama orang tuanya. Sampai nama beliau sendiri ditutup. Beliau tidak menonjolkan namanya, tapi yang ditonjolkan adalah nama kakeknya, nama leluhurnya. Kenapa? Ini bukti anak yang diridhoi oleh orang tuanya dan anak yang soleh yang menjadi doa untuk orang orang tuanya. Syekh Ibn Athaillah seorang ulama sufi yang juga fakih. Sufi tapi juga fakih. Fakih itu apa? Ahli dalam ilmu hukum. Ahli dalam ilmu hukum. Biasanya biasanya orang-orang yang bergelut dalam tasawuf dituduh Ya, dituduh tidak tahu hukum Islam. Suka berbuat yang neko-neko. Melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Melakukan sesuatu yang mengada-ada. Melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Suka dituduh seperti itu. Dan pada mulanya Ibnu Athaillah juga sama. Juga sama dengan orang-orang yang gak suka dengan tasawuf. Beliau ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Dan beliau madhabnya maliki. Karena beliau lahir di kota Alexandria. Di Mesir sana. Di Mesir itu ada kota namanya Alexandria. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Ibn Atayla asakan dari, asakan dari kalau di bahasa Inggriskannya atau bahasa Latinnya adalah Alexandria. Saya ketika umroh kebetulan mampir dulu ke Mesir. Ya, mampir ke Mesir dan saya ziarah ke kota Alexandria. Karena di kota inilah dimakamkan ya Imam Busiri, Ya, Imam Busiri makamnya di di sana. Jadi ziarah ke makam Imam Busiri dan ke makam muridnya Abi Hasan Asyadili radhiyallahu taala anhu. Kalau kita tahu ada Torikoh syadziliyah. Torikoh syadziliyah. Torikoh syadziliyah itu yang menjadi uh, mursyid utamanya adalah Syekh Abi Hasan Asyadili. Syekh Abi Hasan Asyadili pindah ke Alexandria, kemudian beliau punya murid namanya Abu Abbas Al-Mursi. Nah, Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu makamnya ada di Alexandria. Saya pernah ziarah ke kota tersebut dan menziarahi makam orang-orang soleh yang ada di ada di sana. Kota Alexandria ini kota ilmu. Setelah Mesir ada Kairo, di Kairo itu ada Al Azhar, ya. Maka di Alexandria di situ banyak ulama dan juga tidak sedikit ulama yang asalnya dari Maghrib atau Maroko. Sementara orang-orang Mesir itu madhabnya mayoritas Syafi'i. Tetapi yang di Alexandria atau di Maroko, madhabnya dari orang Maroko ini, madhabnya Maliki. Makanya Ibnu Athaillah beliau bermadhab Maliki. Yang menarik, seorang ulama dari madhab Maliki, beliau itu masuk ke dalam dunia tasawuf. Fagih, ahli fikih. Kakeknya tidak suka, cucunya ini belajar tasawuf, gak suka. Karena tasawuf dianggap orangnya lebih banyak pakai pakaian sederhana. Nanti kholwat, menyepi. Nanti gak suka kumpul dengan masa masyarakat. Iya, kemudian pakai pakaian-pakaian dari bulu domba. Mungkin pakaiannya uh, dikenal compang camping. Orangnya lusuh, orangnya kotor-kotor. Pandangan ahli fikih yang belum kena tasawuf memang seperti itu. Ya memang seperti itu. Sehingga kakeknya Ibnu Athaillah ini enggak suka kalau nanti anaknya jadi sufi. Enggak suka anaknya jadi sufi. Dan Ibnu Athaillah terpengaruh pemikiran kakeknya. Walaupun sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Semisal kita lah. Kita ada suka sama-sama NU, ahlus sunnah, ya, sama-sama suka zikir, ya, sama-sama suka zikir. Tapi tidak semua orang suka rebana. Ada yang suka rebana secara umum. Ada orang yang kalau rebana ditabuh di masjid, suka. ya kurang suka. Contoh misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu sama-sama kita ahlu sunnah wal jamaah. Madhabnya syafi'i. Tapi juga banyak atau tidak sedikit yang nggak mau nabuh rebana di dalam mas, masjid. Sama-sama kita syafi'i. Karena fakih ketat memegang hukum syariat fikih itu dipegang ketat. Nah, para sufi mereka orang-orang yang berpegang pada syariat dengan ketat. Tetapi dalam pandangan fukoha seakan-akan sufi-sufi ini nggak punya ilmu fikih. Sufi-sufi ini nggak tahu syari syariat. Sufi-sufi ini ngada-ngada. Sufi-sufi ini terlampau apa namanya menggampangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Ibn Atta'illah di zamannya Abu Abbas Al-Mursi tidak cocok dengan Abu Abbas Al-Mursi. Apa ini sufi? Apa ini sufi? Ilmunya enggak benar, ilmunya enggak betul. Sampai pernah terjadi Ibnu Atta'illah yang masih fakih ini, ya pakar fikih, dialog dengan muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Sampai debatnya itu agak keras gitu ya. Pokoknya sufi ini enggak benar gitulah. Sufi enggak benar. Tapi Allah memberikan pencerahan kepada Ibnu Athaillah. Bagaimana kamu bisa tahu ini benar atau enggak benar? Wong kamu enggak pernah ketemu langsung kepada orangnya. Kamu enggak pernah mendengarkan langsung, enggak pernah mendengarkan langsung kajian-kajiannya. Bagaimana kamu bisa menghukumi ini enggak ada dalilnya, ini dalilnya lemah, ini dalilnya enggak benar. Wong kamu enggak enggak kumpul, enggak duduk, enggak belajar, enggak mendengarkan. Kamu tidak adil. Maka Ibnu Athaillah pun mengatakan, saya harus datang ke majelisnya Abu Abbas Al-Mursi. Tokoh sufi di Alexandria. Murid dari Imam Abi Hasan Asyadiri radhiyallahu taala Saya harus datang ke sana, saya harus mendengarnya langsung apa yang disampaikan. Apakah betul menyimpang dari syariat atau bagaimana? Gak cukup saya ketemu murid-muridnya, lawang gurunya masih ada. Lawang gurunya masih masih ada. Ini juga pelajaran buat kita. Jangan kita menuduh seseorang itu menyimpang atau sesat. Sebelum kita itu pelajari secara utuh apa yang disampaikan. Jangan dengar dari murid-muridnya bahkan. Karena murid itu kadang duduk di majelis ngelamun. Menerima ilmu itu nggak penuh. Kemudian keluar omongannya ngawur. Tidak seperti yang diajarkan oleh oleh gurunya. Ya. Gurunya betul, kadang muridnya yang ngelamun. Sehingga citra guru ini bisa rusak karena mu, murid. Maka berangkatlah Ibn Atta'illah, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim radhiyallahu taala anhu ke majlisnya Abu Abbas Al-Mursi. Sampai di sini cukup jelas? Karena ini sedikit sejarah ya. Berangkat duduk. Nah, yang duduk yang mendengarkan ini ulama. Nah, bedanya orang yang alim dan betul-betul cari ridhonya Allah dengan orang yang alim mau cari kesalahannya orang di sini. Kalau orang alim tidak cari ridhonya Allah, cari kesalahannya orang, datang di majlis, nunggu. Salahnya di mana ya? Salahnya di mana? Begitu dapat salahnya, langsung disebarkan orang. Oh, itu loh, itu loh, itu salah itu. <laughs> Yang diomongkan gak benar. Coba direkam nih, ada rekamannya. Seperti itu. Ibnu Athaillah beliau ingin betul-betul belajar yang disampaikan ini benar atau tidak. Begitu duduk, beliau kaget. Yang begini kok dikatakan sesat. Yang begini kok dikatakan gak benar. Lisannya semua yang disampaikan Al-Quran, hadis, kalamullah, kalam Rasul, ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Ini ilmu, ya ini yang saya cari. Ya ini yang saya cari. Maka Ibn Atta'ilah bukannya memusuhi Abu Abbas Al-Mursi, justru akhirnya menjadi murid utamanya. Ya, menjadi murid utamanya. Ketika melihat ada Ibn Atta'ilah datang, maka Abu Abbas Al-Mursi sebelumnya udah pesan sama murid-muridnya. Nanti kalau cucunya Ibnu Atta'ilah, kakeknya namanya atau Allah kan? Kalau cucunya Allah datang ke sini, kasih tahu saya. Kalau cucunya datang ke sini, kasih tahu saya. Jadi Ibnu Atta'ilah belum datang, gurunya sudah tahu nih. Ya, belum datang sudah tahu. Seperti saya malam hari ini. Saya udah tahu teman-teman dari Jogja itu akan datang walaupun belum datang. Sekarang sudah ada datang. Kok tahu? Karena baca SMS-nya. Kalau saya baca SMS, siap datang Bib, saya. Nah, kalau Abu Abbas Al-Mursi juga sama. Baca SMS. Bukan tapi bukan dari orang yang mau datang. SMS-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan mau datang. Mungkin ada orang yang nggak percaya. Kok bisa dikasih tahu sama Allah? Kok bisa? Rasul telah bersabda, "Ittaku firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah." Hati-hati kamu terhadap firasat atau kekuatan memandang hatinya seorang mukmin karena seorang mukmin itu kalau mandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Sebetulnya yang membuat sesuatu menjadi terlihat atau tidak terlihat adalah ada atau tidak adanya cahaya. Seandainya bumi ini, matahari itu padam, otomatis walaupun mata kita ini normal, tidak akan bisa melihat yang lain kalau tidak ada cah cahaya. Begitu ada cahaya, maka bisa keli kelihatan. Baru dengan adanya cahaya matahari, kita bisa melihat jarak puluhan kilo atau bahkan ratusan kilo. Dengan bantuan teropong, ada cahaya, kita bisa lihat jarak ratusan ratusan kilo. Lalu bagaimana orang yang dengan hatinya, bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya diberi cahayanya Allah. Dengan cahayanya Allah ini dia melihat ke depan dan dia melihat ke ke belakang. Sehingga apa yang akan terjadi bisa dia lihat Tentunya semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ngerti, ini fulan mau datang. Ini fulan mau ber, berkunjung. Sudah dikasih tahu dulu. Nanti kalau Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim datang, saya dikasih tahu. Setelah datang mendengarkan pengajian, maka Ibn Athaillah mendekat kepada Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu. Setelah mendekat, kemudian berniat jadi muridnya. Maka saat itulah Abu Abbas berkata, dulu, dulu Rasulullah SAW ketika ke Taif dilempari batu. Masih ingat kan kita? Ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dari Mekah, bukan disambut dengan hangat, tapi disambut dengan lembaran-lembaran batu. Disambut batu. Kemudian Rasulullah keluar dari Taif dengan tubuh yang berlumuran darah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril datang, ada dua malaikat penjaga gunung juga ikut datang. Minta izin. Izin. Kalau malaikat Jibril komandannya ya, izin dan mau ketemu kanjeng Nabi itu. Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, malaikat penjaga gunung, dua gunung besar di sekitar kota Taif, izin ingin bertemu. Bayangkan, malaikat mau ketemu Rasulullah harus minta izin. Harus minta minta izin. Maka Rasul mengizinkan. Kemudian malaikat ngomong begini, "Ya Rasulullah, izinkan kami mengangkat gunung yang kami jaga." Ini ada gunung apa nih? Gunung Raung, terus apa lagi nih? Ini lagi meraung-raung nih apa nih? Hah? Kalau yang di luar pulau itu? Apa? Sinabung, ya, ada Sinabung, ada Raung. ada dua gunung besar nih, satu di Pulau Jawa, satu di luar luar pulau. Itu ada malaikatnya itu. Itu ada malaikatnya. Jadi gunung-gunung itu dijaga malah malaikat. Kalau nggak dijaga malaikat, batuk semua kan repot. Semua batuk kemudian semua kiamat tiba ya. Nah, ada malaikat-malaikatnya. Bayangkan ini malaikatnya ngomong, "Ya Rasulullah, izinkan gunung yang kami jaga kami angkat." gunung dicabut, ya bisa oh malaikat. Malaikat itu tubuhnya besarnya luar biasa dan dikasih izin sama Allah. Kalian mau cabut silakan cabut. Yang penting Rasul ikhlas, Rasul ridho. Minta izin sama Rasulullah. Disuruh minta izin oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak perlu izin Rasul sama malaikat udah dicabut, udah dilemparkan kan begitu ya. Tapi untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan malaikat datangi nabiku minta izin kepadanya. Makanya kadang ada orang yang sombong mau minta ampunan langsung kepada Allah, gak butuh Rasulullah SAW. Mau minta ampunan langsung kepada Allah, gak butuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hasilnya sia-sia karena Allah sudah menentukan tidak ada satu rahmat pun turun kecuali lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai wujud rahmatnya Allah bagi seluruh alam. Bagi selain Allah, maka rahmat itu turun lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah mengizinkan malaikat mengangkat itu dan melemparkannya ke Rasulullah tidak memberikan izin. Tapi justru Rasulullah angkat tangan dan berdoa. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku. Karena sesungguhnya mereka belum mengerti. Mereka belum mengerti. Dan jadikan dari anak keturunan mereka. Orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepada kepadaku. Itu doanya Rasulullah SAW. Sehingga warga Taif itu anak-anaknya jadi pembela-pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabul doanya Rasulullah. Satu, karena beliau Rasul, yang kedua, karena beliau madlum, seorang hamba Allah, kekasih Allah yang didolimi oleh manu, manusia, dilempari, di dianiaya. Jadi doanya sebagai Rasul kabul plus doanya sebagai yang terdolimi. Jadi ketika didolimi, Rasul memanfaatkan doa dengan cerdas. Tidak dimusnahkan semuanya, karena yang terjadi nanti masuk neraka. Justru Rasul minta sama Allah dijadikan beriman, terutama anak cucunya. Nah katanya, katanya Abu Abbas Al-Mursi, saya juga sama. Saya dicaci, saya dimaki, saya dihina, saya disalah-salahkan, saya contoh Nabi Muhammad SAW. Saya minta kepada Allah agar anak cucunya menjadi pembela saya. Dan sekarang kamu datang, kamu jadi murid saya. Maka kita ini yang ahli solawat, ahli zikir, ahli maulid, ahli tahlil, ahli amal soleh. Kalau ada orang yang mencaci, yang memaki, jangan dimusuhi. Jangan. Justru yang anti tahlil, anti maulid, anti solawat, anti anti majlis zikir ini, kita doakan. Mudah-mudahan dia bisa ikut bergabung bersama kita. Atau mudah-mudahan anaknya bergabung bersama kita. Atau mudah-mudahan cucunya jadi murid-murid yang menggantikan Itulah caranya sufi. Membersihkan hati dari iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Yang ditebarkan itu kedamaian dan kasih sayang. Karena itulah misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka belajarlah ibnu Athaillah kepada gurunya. Sampai saat belajar itu beliau menyusun al-hikam untean-untean hikmah. Untean-untean hikmah yang sampai sekarang menjadi pedoman mayoritas ulama. Ya, ahlus sunnah wal jamaah semua berpegangan itu ya. Belajar. Nah, hikam itu jumlahnya 264. Ada 264 mutiara hikmah. 264 ini adalah kunci-kunci untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari, merenungkan dan mengamalkannya, maka kita akan mencapai derajat bukan yang rendah, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 264 hikmah ini beliau susun saat belajar kepada gurunya dan gurunya mengatakan ini adalah intisari Ihya Ulumuddin dan bahkan kamu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan yang ngomong bukan sembarang orang, Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala Anu Sehingga ketika gurunya meninggal dunia, Ibn Athaillah menggantikan kedudukan gurunya. Dan suatu hal yang menarik, Sayyiduna Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala Anu wafatnya itu menurut salah satu ahli sejarah pada malam Sabtu. Dan kajian kita ini Jumat malam Sabtu. Makanya saya niatkan Jumat malam Sabtu selama kajian Al-Hikam untuk memperingati kebesaran Sayyiduna Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu agar majelis kita ini mendapatkan keberkatan di atas keberkahan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Hikmah adalah untean-untean kalimat yang syarat dengan petunjuk dan kebaikan yang muncul dari hati orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika orang itu ikhlas, dari lisannya muncul mutiara-mutiara hikmah. Atau bisa dikatakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan munculnya hanya dari hati orang-orang yang ikhlas. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, ya, menjadi per pertanyaan. Lah, sudah ada Al-Qur'an, ada hadis. Kenapa kita kok belajar hikam? Ngapain nggak belajar Al-Qur'an? Ngapain nggak belajar hadis? Kadang ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini ini ini ini terlalu mendewa-dewakan al-hikam ini. Daripada mengkaji Al-Hikam tuh kaji Al-Qur'an tuh. Daripada kaji Al-Hikam tuh kaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa, satu hal yang harus kita pahamkan kepada umat. Jangan dikira orang-orang yang mengkaji Al-Hikam tidak mengkaji Al-Quran. Jangan dikira orang-orang yang mengkaji Al-Hikam tidak mengkaji Al-Quran. Al Orang-orang yang mengkaji Al-Hikam itu orang-orang yang mereka ahli membaca Al-Quran. Mereka orang-orang yang juga hafal Al-Quran. Mereka orang-orang yang juga belajar taf, tafsir. Mereka orang-orang yang menghafalkan hadis. Mereka orang-orang yang paham hadis. Mereka orang-orang yang merenungi makna hadis. Tetapi mereka untuk memperdalam Al-Quran dan hadis, mereka mencari ulama-ulama yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala rahasia-rahasia Al-Qur'an dan hadis. Karena Al-Qur'an itu akan muncul rahasia-rahasianya. Hadis Nabi akan muncul rahasia-rahasianya. Nah, orang-orang yang sudah mengamalkan Al-Qur'an dan hadis ini oleh Allah taala diberi rahasia-rahasia itu dan dimunculkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sehingga kalau kita mempelajari hikam Ibn Atta'illah, kita akan mengenal Al-Quran lebih jauh lagi memahami Al-Quran lebih paham lagi. Kenapa? Karena hikam ini merupakan inti, uh, merupakan urean-urean daripada Al-Quran. Urean-urean daripada hadis. Jadi bukan Al-Hikam itu karangan, bukan. Orang yang belajar Bismillahirrahmanirrahim terus menerus nanti akan dikasih ilmu oleh Allah Taala. Apa tuh artinya basmalah? Sehingga ketika orang itu mempelajari artinya basmalah, tafsirnya basmalah, sama saja dia sedang mempelajari Al-Quran. Al Dengan kita mempelajari Al-Hikam, sama saja kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab kalimat-kalimat ini merupakan penjelasan-penjelasan dari isi Al-Quran maupun kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibn Athaillah beliau seorang yang yang bukan asal ngomong. Coba kita sedikit belajar ya, sedikit belajar. Kalau ada orang buka praktek kedokteran, dokter fulan. Setelah dicek ternyata tidak ada ijazah kedokterannya. Dibilang apa itu? Mal praktek. Betul ya? dalam dunia kesehatan silsilah atau sanat sanat kedokteran dibutuhkan. Dilihat ijazahnya. Oh, ternyata ini lulusan UNS nih. Oh, ini pernah belajar di UNS, ternyata dia juga ambil spesial spesialisnya oh di di Undip ini rupanya. Oh, dia juga ngambil spesialis di UGM ini. Ternyata sanatnya itu ada banyak. Dan dari kampus-kampus yang Masya Allah cukup terkenal. Oh ya cukup ter ternama. Kira-kira anda jadi pasiennya mantap atau enggak mantap? Mantap atau enggak mantap? Mantap. Urusan kedokteran saja kita itu harus tanya, kamu ini lulusan mana? Jangan sampai nanti ketemu dokter yang mal praktek. Ternyata dia enggak punya sanat. Ilmu dokternya ngambil dari mana? Jangan-jangan cuma lihat orang itu. Ya, rupanya dia itu tukang bersih-bersih di sebuah klinik, terus lihat dokter itu oh kalau ada orang panas dikasih obat ini. Oh, kalau ada orang kedinginan dikasih obat ini. Akhirnya dia buka praktek dokter fulan gitu ya. Ada orang ngeluh panas, kasih obat ini. Mati akhirnya orang itu. Karena panas itu lain-lain. Wah, ada panas karena ini, ada panas karena itu. Yang paham adalah dok dokter dia belajar ilmunya. Kalau untuk kesehatan saja dibutuhkan keilmuan yang jelas. Dibutuhkan keilmuan yang jelas. Kira-kira kalau untuk akhirat dibutuhkan tidak keilmuan yang jelas. Dibutuhkan ya? Bukan lagi dibutuhkan, wajib kita tahu orang ini sumber ilmunya dari mana. Karena kalau sumber ilmunya nggak jelas, jangan-jangan setan tuh yang jadi gurunya. Nah kalau setan jadi gurunya, pemikirannya bahaya. Wong setan itu pinter. Setan itu muridnya iblis. Lo iblis sama Nabi Adam duluan iblis. Wih, iblis itu udah kenal betul manusia. Wong kakek kita aja dulu yang yang menggoda juga iblis. Iblis itu udah keliling alam-alam yang di sana udah dikelilingi sama iblis, udah ngerti dia. Makanya iblis itu kalau lihat manusia tersesat, iblisnya akan mengatakan, "Aku ora melu-melu." Saya nggak ikut-ikut tuh, itu kamu sendiri loh. Saya takut tuh sama Allah, kamu yang nekat. Saya takut. Loh iblis itu masih takut sama Allah. Manusia yang nggak takut sama Allah. Iblis takut sama Allah. Pinter sekali. Iblis itu menggoda manu, manusia dan iblis punya kemampuan. Setan itu juga punya kemam, kemampuan. Kemampuannya apa? Sebagaimana makhluk-makhluk itu punya kemampuan, singa kemampuannya menerkam ya. Kalau ada manusia di samping singa yang kelaparan, yaitu ya dikunyah-kunyah sama sama sama singa tadi ya. Kemampuan untuk menerkam dan menggigit dan mencabik-cabik singa punya. Maka iblis setan juga punya kemampuan untuk merubah dirinya menjadi manusia. Penampakan. Ya, jangan-jangan nanti penampakannya mirip sama <laughs> Insya Allah enggak gitu ya. Maksud mirip Edwin gitu ya, enggak. Jadi penampakannya mirip macam-macam gitu ya. Bisa mirip pulan, mirip pulan. Kadang jadi guru dia ngajar. Kadang jadi guru dia dia ngajar, penampakan itu. Makanya kita harus betul, harus ngerti betul. Ini gurunya siapa ini? Kok ujuk-ujuk pinter ngomong gitu ya? Tahu-tahu pinter ngomong. Ini gurunya siapa? Kalau nggak ada sanat keilmuannya, jangan diikuti. Karena menjadi sunnatullah fil alam, setiap orang itu harus punya sanat keilmuan. Harus punya sanat keilmuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-ulama warasatul ambia. Para ulama pewarisnya Nabi. Imam Muhammad, uh, Imam Muhammad ibnu Sirin, Imam Muhammad ibnu Sirin, Rasulullah taala anhu. Beliau pernah mengatakan, ya, beliau pernah mengatakan, ilmu itu agama. Ilmu itu agama agamamu. Maka lihatlah amman ta'khudhu dinakum. Dari siapa kamu mengambil agamamu? Nah, karena ilmu itu agama, pedoman kita hidup menuju akhirat dan dunia, ya kita harus lihat ini ngambilnya dari siapa. Contoh misalnya, kita mau makan asal warung atau teliti dulu? Kalau yang jualan kotor, tidak menyehatkan, mau kita makan? Enggak kan? Untuk perut kita saja, untuk mulut kita, kita pilih-pilih. Bakso enggak sembarang bakso, betul. Sate enggak sembarang sate, betul. Gudeg enggak sembarang gudeg. Kita pilih betul. Nih ini gudegnya pakai aren enggak ini kan ya? Diteliti benar ini. Nah kalau untuk makanan saja kita teliti untuk masuk perut kita, lah yang untuk masuk hati kita, bimbing kita ke jalan Allah, mestinya kita teliti atau enggak kita teliti? Ya kita teliti, disuruh teliti. Nah, Ibn Abba'illah sanat-sanat ilmunya nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau belajar kepada Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi belajar kepada Syekh Abi Hasan As Syadili. Syekh Abi Hasan As Syadili kepada Ibn Mashis dan terus ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama Jangan kalau Anda ke Mesir, ke Universitas Al-Azhar, itu sangat menghargai mata rantai keilmuan sampai kepada Nabi. Jadi orang kalau ilmunya nggak nyambung pada Nabi, nyambungnya kepada siapa? Ilmu nggak nyambung pada Nabi, nyambungnya pada siapa? Ilmu nggak nyambung kepada Nabi, nyambungnya kepada siapa? Ya, setan. oh ilmu itu sumbernya dari mana? Al-Quran, betul. Al-Quran yang nyampaikan siapa? Nabi, betul. Al-Quran yang menerjemahkan, menafsirkan nomor satu siapa? Nabi. Nabi tafsirkan Al-Quran dalam bentuk sunnah. Dalam bentuk sunnah. Kemudian sunnah ini dipegang oleh siapa? Sahabat. Sahabat ngambilnya dari siapa? Nabi. Kemudian sahabat sampaikan ilmu yang dia dapat dari mengamalkan Al-Quran dan sunnah kepada siapa? Tabi'in. Tabi'in menyampaikannya kepada siapa? Tabi'in tabi'in dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga seseorang yang sanat ilmunya nggak sampai kepada Nabi, maka orang tersebut ilmunya berasal dari musuhnya Nabi Muhammad SAW, yaitu setan. Yaitu se setan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan sekali-sekali mengatakan, saya nggak butuh guru, cukup saya, cukup saya kembali pada Al-Quran, dan hadis. Orang-orang yang seperti ini tersesat dari jalannya para ulama yang soleh. Karena tidak ada satupun ulama yang soleh langsung kembali pada Al-Quran dan hadis. Semua ulama yang soleh mereka mengambil Al-Quran dan hadis lewat para ulama. Betul belajar Al-Quran, tapi lewat para ulama. Betul belajar hadis, tapi lewat para ulama. Nah, Para sufi membangun ilmunya dengan Al-Quran dan hadis, tapi mereka lewat jalur yang betul dari orang-orang yang menerima Al-Quran dan hadis itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini memang pembukaan ya. Kita belum masuk ke hikam. Kita lagi bicara seputar apa itu hikam, apa itu siapa itu ibnu apa ilah, bagaimana metode orang-orang soleh di dalam menuntut ilmu. Sanat atau mata rantai keilmuan ini penting. Anda nggak usah bingung. Habib Novel ilmunya dari mana? Mesti ada yang nanya. Habib kalau gitu jenengan ilmunya dari eh, ya, ilmunya dari mana? Cukup sederhana. Saya belajar dari ayah saya. Ayah saya belajar dari kakek saya. Kakek saya belajar dari ayahnya kakek saya. Ayahnya kakek saya belajar dari ayahnya, ayahnya kakek saya. Ayahnya, ayahnya kakek saya belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Terus belajar dari ayahnya. Dan ayah yang ujung siapa? Cucu Nabi. Namanya siapa? Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein belajar dari siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Ali bin Abi Talib. Karamallahu wajha. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ana Madinatul Ilm wa Ali. Aku adalah kata Rasul, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan Ali adalah pintunya. Sayyidina Husain belajar dari ibunya. Siapa ibunya? Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra belajar dari siapa? Ayahnya. Siapa ayahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib belajar dari siapa? Rasulullah SAW. Rasul belajar dari siapa? Allah Rabbul Izzah. Mata rantai keilmuan saya nyambung langsung dari saya, ayah saya, kakek saya sampai pada Rasul, sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak mantap dengan ilmu saya, saya nggak beri mengajar Anda semua. Paham? Ini yang dari saya, Kak. Kemudian Sedikitnya, sedikitnya yang duduk bareng. Sekitar 10 tahun saya belajar kepada Habib Anis. Habib Anis belajar dari ayahnya, Habib Alwi. Habib Alwi belajar kepada ayahnya, Habib Ali. Habib Ali juga belajar kepada ayahnya, Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Hussein, Mufti Mekah. Beliau juga belajar kepada ayahnya, belajar kepada ayahnya, belajar kepada ayahnya, terus ke atas sampai kepada Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein belajar kepada ayah dan ibunya ayah ibunya belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang saya pelajari bukan belajar buka baca kemudian sendiri diulang-ulangi enggak, dengan duduk tadarus bersama orang-orang yang belajar itu kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang ada di pesantren, mereka punya sanat Al-Qur'an sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu la yantasib ilan nabi, ilmu yang tidak nyambung kepada nabi, la tidak disebut ilm bukan namanya ilmu. Jadi kalau ilmu itu nggak nyambung kepada nabi, namanya bukan ilmu, tetapi itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan. Saya ngomong gini bukan membanggakan diri enggak loh ya. Tidak membanggakan diri sama sekali. Tapi untuk memantapkan diri saya dan hadirin semua. Jangan khawatir. Apa yang kita pelajari ini bukan sesuatu yang diadakan. Tetapi sesuatu yang bersumber dari dari mata air yang asli. Rasul bersabda, Tarak tufikum. aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kitabullah wa itrati. Kitabullah wa itrati. Al-Quran dan anak keturunanku, ahli baiti keluargaku. Ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Tirmizi. Sedangkan kitabullah was sunnati ada hadis yang mengatakan aku tinggalkan untuk kalian dua hal, kitabullah was sunnati. Itu yang meriwayatkan Imam Ahmad. Para ulama mengatakan Imam Tirmizi lebih diutamakan daripada Imam Ahmad karena Imam Tirmizi masuk dalam kutubus sittah, enam kitab sunan hadis yang dipegang oleh para para ulama. Kenapa Rasul mengatakan aku tinggalkan anak cucuku untuk kalian? Karena Rasul pengen umat Islam ini belajar kepada anak cucunya. Karena dalam diri anak cucu Rasul ada warisan barokah Nabi Muhammad. Ada warisan barokah. Begitu juga orang-orang yang belajar kepada anak cucu Rasulullah SAW. Para sufi, para kiai, para ulama. Ini ilmunya juga bersumber semuanya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein bersumber kepada sahabat. Ya, bersumber kepada sahabat. Sahabat kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha atau kepada sahabat lain yang kembali langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah yang namanya al-barakah. Al-barakah maurufah. Yang namanya keberkatan itu diwariskan. Sumbernya barokah Rasulullah. Kemudian sama Rasul diwariskan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Mewarisi apa? Barokah-barokahnya Rasulullah diwarisi ulama. Nah, ilmu yang gak ada berkahnya namanya apa? Ilmun la Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang gak bermanfaat. Lah ilmu yang bermanfaat bagaimana? Akan melembutkan hati orang yang memilikinya. Akan menjadikan dia hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini sebelum di alam akhirah. Hatinya akan menjadi surga Kenapa? Karena di hatinya tidak ada iri, di hatinya tidak ada dengki, di hatinya tidak ada dendam, di hatinya tidak ada perasaan tidak senang kepada muslim yang lain. Yang ada di hatinya sayang, rahmat, rela berkorban untuk yang lain, ingin membantu yang yang lain. Yang ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang di hati ini yang ada Allah, dunia enggak ada. Dunia enggak enggak ada. Bahkan dirinya nggak ada. Hati ini menjadi milik milik Allah. Hati ini menjadi rumahnya Allah. Menjadi baitullah, menjadi rumahnya rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hati menjadi rumahnya Allah, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, mawasi'ani ardi wala sama'i au kama Allah taala, tidak ada yang bisa mengikuti aku baik langitku maupun bumiku kecuali hati hambaku yang ber, beriman. Kalau hati sudah menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam hati Allah ada bukan bertempat ya, ada bukan ber, bertempat. Yang mahasuci Allah dari bertempat dalam suatu tem, tempat atau diliputi oleh suatu tempat. Allah Maha Besar dan Maha Suci dari segala hal seperti itu. Kalau Allah sudah ada dalam hati seorang hamba, hamba itu tidak akan ada dalam hatinya. Betul. Nah, ketika hamba itu ada di hati yang ada Allah di sana, dan pemilik rumah itu adalah Allah, hamba ini jadi apa? Saya nanya gini. Misal ini majelis anggap ini rumah saya. Ini rumah saya. Bapak Ibu datang. Berarti sebagai apa? Sebagai yang punya rumah siapa? Saya. Terus tugasnya yang punya rumah apa? Nyugui. Betul kan? Yang punya rumah nyugui kasih minum, kasih makan, kasih tempat istirahat, dilayani. Betul seperti itu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bertamu ke rumahnya Allah? Ketika Allah ada di dalam hati kita, maka ketika kita berada dalam hati kita menjadi tamunya Allah, maka kita dilayani Allah. Di hati itulah kita dikasih Allah nikmat-nikmat yang luar biasa, dikasih ilmu-ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang soleh diam ya, diam saja dimanapun berada, hidupnya itu mereka serasa di surga sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, seandainya penghuni surga itu merasakan kenikmatan seperti yang kami rasakan, ya, maka sungguh ya, sungguh saya ini tidak meri, tidak iri dengan orang-orang yang di surga. Tidak iri dengan orang-orang yang di surga. Kenapa? sudah kami rasakan juga di sini. Dan mereka juga mengatakan yang sudah hatinya sama Allah begitu, andai kata presiden-presiden di dunia yang biasa menaklukkan negara-negara milik orang lain, yang biasa menjajah negara orang lain karena melihat ada kekayaan emas, ada kekayaan mungkin minyak, ada kekayaan tambang berlian di situ, maka penguasa yang kuat suka menjajah negara yang yang lain andai kata raja-raja yang menjajah negara-negara karena merampas kekayaannya. Tahu kekayaan yang ada dalam hati kami, pasti mereka akan berusaha merebut kekayaan ini dengan cara apapun. Tapi gimana caranya ya? Mau mau ngambil dalam hati caranya bagaimana? Tidak bisa kecuali menjadi seperti itu. Kecuali sama menjadi orang yang so, yang soleh. Nah Sayyidina Ibnu Athaillah hidupnya hanya dengan Allah. Zikir ibadah cari ilmu, zikir ibadah cari ilmu. Dan menariknya beliau sufi yang fagih. Sufi, tapi syariatnya itu matengnya luar luar biasa, dikenal sebagai orang ahli syariat. Makanya beliau bisa menjelaskan apa yang dialami dalam hati ini dengan bahasa-bahasa syariat. Ini loh Rasul pernah bersabda seperti ini. Itu di Al-Qur'annya seperti ini. Beliau bisa menjelaskan menjelaskan dengan lugas, menjelaskan dengan dengan baik dan mudah diterima oleh orang orang banyak. Sehingga pernah terjadi dialog antara Ibnu Athaillah dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Athaillah dialog dengan Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ketika memanggil Ibnu Athaillah itu panggilannya ya waliullah, wahai waliullah. Jadi manggil manggilnya Ibnu Athaillah ini ya Allah, Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan, saya yakin kamu ini orang ya, yang sangat cinta kepada Allah di muka bumi. Diakui oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Athaillah berada di atas syariat, kelihatan syariatnya. Padahal Ibnu Taimiyah paling anti dengan tasawuf. Anti dengan sufi. Tapi ketika berhadapan dengan sufi yang namanya Ibnu Athaillah, tunduk dan mengakui kebesarannya dan memanggil dengan ya wali Allah. Sampai di sini jelas? Dan ini terjadi kecurangan di majelis ini. Semuanya disuguhi kecuali yang punya rumah. Ya. Monggo diujuk. Silakan diminum. Ya, break. Boleh kan break minum? Oh, majelisnya santai. Nanti kalau terlampau tegang jenengan bingung tambah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para para pemirsa dimanapun Anda berada. Sanat keilmuan ini menjadi penting dalam dunia tasawuf. Menjadi penting. Karena itu menjadi jalan untuk nyambungkan hati kepada Nabi Muhammad SAW. Kok bisa nyambung bagaimana, Bib? Karena barokahnya Rasul dititipkan kepada sahabatnya. Paham ya? Kemudian oleh para sahabat dititipkan kepada murid-muridnya sahabat. Oleh murid-muridnya sahabat dititipkan kepada murid-muridnya sahabat. Terus ke bawah ya, ke bawah ke bawah sampai kepada guru kita yang belajar kepada gurunya, yang gurunya belajar pada gurunya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah guru kita ini berarti mengemban barokah dari barokah-barokahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kita belajar pada guru, maka barokah itu nyambung, hati kita bisa nyambung pada Rasulullah SAW. Itulah bedanya ilmunya orang yang berguru dengan ilmunya orang yang belajar dari buku. Ketika dia berguru, maka dia bisa mendapatkan rasa. Mendapatkan rasa. Jadi ilmu itu ada rasanya. Ya, ilmu ada rasanya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mau ngomong agak saru dikit ya. Buat contoh. Mohon maaf. Manten baru bulan madu, rasanya enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Yang belum jadi manten jangan ngaku-ngaku. Edwin ini kan belum ya. Mas Edwin tuh ditanya. Coba sharing gitu kan, apa yang paling kamu sesali dalam hidup ini? Sampai kiranya Mas Edwin, saya menyesal umur saya 36 tapi belum nikah-nikah. Yang paling disesali itu ya. Eh, mudah-mudahan cepat menikah dapat istri yang solihah. Amin. Amin, Win. Oh, amin, mantap ya. Amin gitu ya. Bulan madu enak atau enggak enak? Enak. Ya. Pertanyaan, oh tergantung. Nah, ini ini ini, ini jawaban pinter tergantung. Bulan madu pasangan yang saling mencintai sama bulan madu eh, pria atau wanita yang dipaksa untuk menikah. Enak mana? Yang saling mencintai, betul. Yang dipaksa mungkin gak merasa apa-apa, betul. Sekarang saya saya tambah lagi. Prosesnya sama hubungan suami istri. Yang satu saling mencintai, yang satu bentuknya hubungan suami istri tapi bukan suami istri. Seorang wanita diperkosa di tengah sawah. Mohon maaf. Sama-sama perempuan. Yang satu sebagai istri yang mencintai suami, yang satu sebagai wanita yang diperkosa di tengah sawah. Saya nanya, yang satu enak, yang satu apa? Yang satu bencana, betul. Yang satu mengatakan penderitaan, betul. Betul. Nah, ilmu yang tidak diambil dari guru ibarat ilmu yang diperkosa, nggak ada rasanya. Paham? Kalau ilmu diambil dari guru ibarat bulan madu, di situ ada rasanya. Makanya kalau ilmu kita nggak ada rasanya, teliti lagi. Pasti kita cuma dari baca-baca. Dan kita nggak punya guru. Tapi kalau orang punya guru, maka apa yang ada dalam dada gurunya ini akan masuk ke dalam dadanya. Hatinya akan hidup. Contoh. Boleh saya kasih contoh? Rasul bersabda sasarak, senyummu untuk saudaramu sodakoh. Betul? Terjemahannya begitu. Cuman belajar dari buku dia. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Dia praktekkan senyum-senyum. Mungkin gak ngerasain apa-apa. Gak ngerasain apa? Apa. Tapi orang yang belajar dari guru, beda. Rasul bersabda, Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Okama kalau salam. Senyummu untuk saudaramu di hadapannya adalah sodakoh. Adalah sodakoh. Saudaraku, rasakan, persembahkan senyum itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan senyum itu untuk Nabi Muhammad SAW. Lakukan itu karena Rasul yang minta. Rasul yang nyuruh. Bahagiakan Rasulullah. Nanti begitu dia senyum, rasanya beda itu. Rasanya berbeda. Kenapa? Karena barokah hadisnya nempel dalam dada guru sama guru diteruskan kepada murid muridnya. Tentunya kualitas berkahnya juga tergantung gurunya. Paham ya? Kualitas berkahnya tergantung pada gu, gurunya. Ibarat yang lain, makan nasi pecel. Makan nasi pecel. Dari orang yang belajar nasi pecel pada seorang guru, sama orang yang belajar buat nasi pecel dari buku. Saya mau nanya, enak mana kira-kira? Enak dari sama-sama buat sambel, yang satu dikasih tulisan, yang satu diajari nguleknya begini, caranya begini, sambelnya sedep mana? Enak yang diajari. Baru sambel saja kalau diada, diajari sedepnya lah lain. Kenapa? Sambelnya ada syekhnya. Sambelnya ada gurunya. Lah ilmu ini kalau tidak ada gurunya ya hambar. Enggak ada lah Gak ada rasanya. Makanya jangan mengatakan guru itu tidak pen penting. Na'udzubillah min min dzalik. Nah, kita kembali kepada Ibn Atta'ilah radhiyallahu taala anuh. Beliau punya sanat keilmuan silsilah zahabiyah. Jadi mata rantainya itu bukan besi tapi emas. Dikatakan emas apa? Karena setiap orang yang beliau berguru kepadanya adalah memang betul-betul emas. Ya, itu kan logam mulia yang paling tinggi nilainya apa? Emas kan ya, yang kita kenal. Makanya yang dipakai istilah adalah emas. Maka manusia yang paling paling bagus kualitasnya disebut manusia ini seperti emas. Ya seperti emas. Ibn Atta'illah guru-gurunya emas semua ini. Nah, karena beliau orang yang soleh, orang yang baik, dia pasti punya keramat. Pasti punya karomah. Nah karomahnya Ibn Atta'illah banyak. Di antaranya, muridnya berangkat haji. Ketika muridnya berangkat haji, waktu tawaf lihat, loh, nah ini kok guru saya tawaf? Waktu sa'i lihat, loh, ini beliau sa'i. Waktu di Arafah, loh, kok ini ada di Arafah? Pulang ke Mesir, pulang ke Mesir. Ngomong sama teman-temannya, saya ketemu guru waktu sa'i, waktu apa namanya lempar jumroh, waktu di Arafah. Kata murid-muridnya, awam guru ngajar di sini kok, gak berangkat haji." Tidak mungkin saya ketemu. Ya tidak mungkin. Ngomong guru ada di di sini nggak pergi haji. Akhirnya menghadap pada gurunya. Guru mohon maaf. Saya kok lihat Anda ketika tawaf, ketika sa'i, ketika di Arafah, lempar jumroh. Saya ketemu Anda. Anda pergi haji enggak? Gurunya senyum. Iya, saya pergi haji. Tapi Anda ngajar di sini? Iya. Lah kok bisa? Begitulah hamba-hamba Allah yang soleh. Bisa memenuhi alam. Bisa memenuhi alam. Kalau Anda tidak percaya, berarti nggak percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semua adalah menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah. Ya, qudratullah. Kemudian Ibnul Humam. Muridnya Ibnu Athaillah. Murid Ibnu Athaillah namanya Syekh Ibnu Humam radhiyallahu taala anhu. Suatu hari ziarah. Ya, suatu hari ziarah ke makam Ibnu Athaillah Alhamdulillah waktu ke Mesir sudah ziarah ke makamnya Sayyidina Ibnu Athaillah. Dan pertama kali dari bandara sebelum ke hotel itu bisnya kok ya subhanallah langsung ngajak ziarah dan itu hari Jumat ziarahnya ke makam Ibnu Athaillah. Dan di makam itu sempat kami bersama teman-teman membacakan salah satu bait ya Hikam Ibn Athaillah tabarukan di di situ dan minta izin niat sekalian pengin uh, mendapatkan mata rantai keilmuan hikam ini langsung dari dari pengarangnya lewat tabarruk dengan berziarah kepadanya. Syekh Ibnul Humam waktu ziarah gurunya baca ayat Al-Qur'an, baca beberapa surat, di antaranya ada ayat yang mengatakan ya di antara mereka ada yang yang bahagia dan ada yang sengsara. Ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Dari dalam kubur terdengar suara Ibnu Athaillah dengan jelas mengatakan, "Wahai Ibnu Humam, di tengah-tengah kami tidak ada yang sengsara, semuanya bahagia." Jadi sengsara bahagia itu mungkin kelompok orang lain. Kalau di tengah-tengah kami ini di pemakaman ini tidak ada yang sengsara, semuanya bahagia. Ibnul Humam langsung cepat-cepat menyelesaikan bacaannya dan kembali itu ya. Dan segera pergi. Walaupun seperti apapun dia tetap ndredeg gitu ya. Coba jenengan ziarah ke makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo, tiba-tiba kok dari kuburnya keluar suara. Kira-kira tetap di situ atau lari terbirit-birit? Ya manusiawi itu, mang manusia dengan alam barza itu apa namanya ada ada jarak ya, sehingga yang tetap gak kuat, tetap gak gak kuat, bukan takut tapi hebahnya itu, hebah dari alam itu menyebabkan kita jadi tidak tidak kuat seperti itu. Mungkin ada lagi yang nggak percaya. Masa orang sudah meninggal dunia bisa ngomong, bisa menyampaikan suaranya. Ini khurafat. Repot. Repot nih ngadepin orang-orang yang nggak percaya. Sebetulnya orang-orang yang nggak percaya itu jangan dibuat percaya. Jangan. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya, jangan dibuat percaya. Percuma. Kenapa? Mau judulnya tidak mau percaya. Judulnya tidak mau percaya. Nah yang sudah percaya, ngapain dikasih tahu? Dalilnya. Sudah percaya, kok dikasih tahu dalil-dalilnya? Dia akan mengatakan, Pak, buang-buang waktu, udah nggak usah ngomong. Pokoknya saya percaya, Gak butuh penjelasan. Pokoknya saya per percaya. Tapi ya nggak apa-apalah. Siapa tahu yang nggak percaya akhirnya bisa jadi Percaya. Oh yang maha membuat percaya itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasul ketika Mi'raj. Yang diajak ngobrol sama Rasul itu masih hidup atau sudah meninggal semua? Yang diajak ngobrol Rasul masih hidup atau sudah meninggal semua? Sudah meninggal semua. Bahkan dalam riwayat Rasul melihat Nabi Musa masih sholat dalam makamnya. Kemudian di Masjidil Aqsa sholat berjamaah. Nah itu kalau Rasulullah doa kira-kira semuanya amin atau gak amin? Ya amin. Naik ke langit pertama, ngobrol bahkan Nabi Adam. Ngobrol dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai langit, sampai langit yang ketujuh, bahkan dititipi ilmu oleh Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku untuk umatmu dan kasih tahu mereka semua, surga itu tanahnya subur, tanamannya adalah la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu Akbar. Ini bahkan yang meninggal dunia ngajari yang masih hidup. Bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan jaga dengan ruh dan jasadnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Mesti, mesti, mesti ini, mesti ini, yang lihat, ini yang nggak percaya, mesti begini jawabannya. Mohon maaf. Kalau ada yang nggak percaya lagi lihat tontonan ini, pasti setan membisikkan seperti ini. Setan nih bisikan begini. Jangan percaya. Oh itu kan jelas dalilnya. Itu kan Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, itu nabi-nabi semua. Kalau ini Ibnu Atwa'illah. Ini kan Ibnu Atwa'illah. bukan ha? bukan nabi. Para pemirsa, dimanapun Anda berada. Para pendengar, dimanapun Anda berada. Khususnya yang hadir di sini. Mohon maaf. Saya tegaskan sekali lagi. Ibnu Atwa'illah bukan nabi dan tidak mungkin nabi karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Satu-satunya dua dua nabi yang saya tahu, dua nabi yang saya tahu masih ada sampai sekarang, tapi adanya sebelum nabi. Adanya sebelum nabi adalah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Khadir alaihissalam. Itu masih ada, belum meninggal. Masih ditaruh di langit kedua itu Nabi Isa. Ya kan? Dititipkan dulu di sana. Oh ya survei, lihat ini dari dari langit. Kan lihat kan kalau sekarang kita pakai drone itu kan lebih jelas ya. <laughs> Ya kalau pakai drone itu kan lebih jelas kelihatan semua. Nah, para ambiak ditaruh di langit biar kelihatan nih perilaku manu manusia seperti seperti apa. Nah, kalau ngomong ini nabi, Ibnu Athaillah bukan nabi. Ulama-ulama itu bukan nabi. Tapi mereka, tapi mereka menjadi seperti Nabi. Mendapatkan keistimewaan mirip dengan Nabi. Namanya beda. Untuk Nabi mukjizat mereka dikasih Allah karomah. Mereka dikasih nama karomah. Khusus kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW pangkat naik. Umatnya Nabi, umatnya Nabi begitu mau belajar ilmunya Nabi, mengamalkan ilmunya Nabi, mengamalkan ilmunya Nabi, takut pada Allah Subhanahu wa taala langsung oleh Rasul dirubah derajatnya. Ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Yang ngomong siapa? Nabi, betul? Jadi Nabi ngomong ulama umatku. Siapa ulama ulama umatku? Tidak ada satupun dari umat Islam yang meragukan Ibnu Athaillah adalah ulama. Oh, Ibnu Taimiyah aja manggil ya Allah kok. Iya. Jadi kalau orang zaman sekarang meragukan Ibnu Athaillah berarti lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Ya, berarti lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Habib kok tahu Ibnu Taimiyah ngomong seperti itu? Coba download di YouTube. Ya, download di di YouTube ceramahnya Syekh Ali Jumaah ketika mensyarahkan Hikam Ibnu Athaillah pada episode yang pertama. Di situ beliau menjelaskan Ibnu Taimiyah itu memanggil uh, Ibnu Athaillah dengan panggilan ya wali Allah. Ya wali Allah. Tentunya Syekh Ali Jum'ah tidak asal ngomong. Ya, beliau juga punya sumber karena beliau seorang tokoh ulama di era ini kan ya. Salah satu ulama di, di era ini. Nah, Ibnu Athaillah ulama, Imam Ghazali ulama, Imam Syafi'i ulama. Dengan lisan Rasul Muhammad SAW pangkatnya naik ka'ambia. Ka'ambia itu terjemahannya apa? Seperti para nabi. Siapa yang seperti para nabi? Ulamaknya umatku. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti nabi mana? Seperti nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel itu kira-kira kelas berat atau enggak kelas berat? Nabi-nabi yang berpangkat. Ya, nabi-nabi yang luar Luar biasa. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Bani Israel. Nabi-nabi yang luar biasa. Makanya ulama umat Islam ini juga punya karomah-karomah yang luar luar biasa. Karena itu Rasul juga bersabda, al ulama warasatul ambia. Jadi kalau nabi yang meninggal dunia bisa bicara kepada nabi yang masih hidup, maka ulama yang meninggal dunia mewarisi kemampuan nabi yang meninggal dunia bisa bicara kepada ulama yang masih hidup, yang mewarisi warisan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj bicara dengan Ambiya wal Mursalin. Dalil yang lebih kuat itu kok kelihatannya dalilnya agak muter-muter. Ya namanya orang nggak percaya. Makanya saya nggak mau nggak mau niat membuat Anda percaya. Mohon maaf, saya tidak akan buat Anda percaya dan saya tidak butuh Anda percaya. Yang butuh Anda, bukan saya. Ya, Anda butuh untuk percaya. Saya tidak butuh membuat Anda per percaya. Tapi saya berharap seluruh umat Islam per percaya. Karena kalau percaya, makomnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana. Ketika Nabi lagi ceramah, SAW lagi cerah, tiba-tiba ada suara tangisan dan dan rintihan. Rintihan ya. Seperti onta betina muda yang akan melahirkan. Siapa yang sudah pernah lihat proses lahirnya onta? Sapi mungkin ya, onta seperti apa ya rintihannya. Saya ingin cari, kalau ada yang dapat di Youtube tolong saya dikasih tahu ya. Suara onta merintih ketika melahirkan. Karena saya ingin membayangkan seperti apa waktu itu suasananya ya. Dicari sama sahabat. Ini kok Rasul ngomong ada yang yang apa namanya bersuara keras seperti ini kan nggak biasanya. Karena kalau Rasul bicara, semua diam. Karena nggak boleh berbicara lebih keras dari suara Nabi, ancaman dari Allah. Kamu bicara lebih keras dari suara Nabi, amalmu hancur semua, kamu nggak sadar. Baru ngomong lebih keras dari Nabi aja langsung dihancurkan pahala amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nggak menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari-cari, sahabat nyari-nyari dari mana? Semua mata tertuju pada satu batang kurma. Bukan pohon kurma loh ya. Pohon kurma ditebang batangnya. Nah batang ini dulunya, riwayat batang ini ternyata nasabnya bagus. Batang ini dulu biasa diinjak-injak Nabi. Biasa diduduki Nabi. Kenapa? Mantan mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Mantar, mantan mimbarnya Nabi aja, mantan mimbarnya Nabi, pangkatnya udah beda. Kenapa? Sudah dibunuh, masih bisa ngomong. Loh, pohon itu dibunuhnya bagaimana? Ditebang kan? Mati. Itu udah jadi batang, udah mati. Masih bisa ngomong, teriak. Ya saya mau menirukan teriakannya onta gimana ya? Gak bisa saya. Gue <laughs> teriak seperti itu, yang akan melahirkan. Kenapa dia bisa teriak dan bisa didengar oleh telinga para sahabat? Satu, karena memang itu batangnya hebat. Yang kedua, telinganya juga hebat. Nah, kalau batangnya hebat, telinganya seperti telinga kita, yang nggak dengar apa-apa. Ini batangnya hebat. Hebatnya karena apa? Karena diinjak-injak Nabi, karena diduduki Nabi Muhammad SAW. Baru kena sentuhan warisan yang namanya kulit Nabi berubah. Betul. Maka ditunjukkan sama Allah kalau itu yang kena sentuhan kulit Nabi, diinjak-injak Nabi berubah, bisa bersuara, maka yang mendapatkan ilmunya Nabi berubah telinganya bisa mendengar. Paham? Kalau Nabi bisa mendengar kan biasa. Lah ini sahabat bisa mendengar kayu ber bersuara. Kan aneh atau enggak aneh itu? Aneh buat kita. Kalau orang soleh enggak aneh. Ya, buat orang soleh enggak enggak aneh. Kemudian yang kedua, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan seorang sahabat berkata, "Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yu'kal." Dulu kami biasa mendengar suara makanan itu yang kami makan bertasbih kepada Allah taala. Lagi makan dengar suara tasbihnya. Ya, tasbihnya gimana? Saya belum pernah dengar suaranya nasi tasbih. Ada yang pernah dengar? Ya, kalau suaranya kacang bertasbih mungkin saya pernah dengar kotak kotak kotak kotak. Itu bukan tas, kacang bertasbih, tapi memang gigi kita yang berma bermasalah, terlampau rame gitu ya. Ini makanan yang dimakan bertasbih, sahabat bisa dengar. Dan itu diterangkan oleh para sahabat, kunna nasma'u tasbihat ta'am bahwa yukal. Ini menunjukkan telinganya manusia-manusia yang menjadi ulama umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan orang biasa, telinganya kualitasnya menjadi seperti telinganya para nabi Bani Israel alaihi wassalam. Nah makanya Ibnul Humam, karena muridnya Ibnu Atta'ilah, Ibnu Atta'ilah ini muridnya Rasulullah SAW, Ibnu Atta'ilah dari dalam kubur bisa mengeluarkan suaranya ke alam syah, syahadah, alam nyata, yang di alam nyata bisa mendengar karena telinganya nggak sama dengan telinga kita. Telinga kita levelnya belum sampai. Ya mudah-mudahan suatu saat sampai. Amin betul nih. Berani level telinganya dinaikkan. Hah? Nanti jalan tiba-tiba pohonnya ngomong gitu ya. Pohonnya ngomong ini, "Mas, saya udah lama nggak dengar suara solawat di sini." gitu. Berani? Pohon yang ngomong loh ya. Ya tentunya bahasa pohon. Bahasa pohon itu mungkin nggak perlu ngomongan begitu, tapi hati pak paham. Yang buat paham siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Wong jenengan itu mau ngomong sama komputer kan masuk bahasanya komputer menyalakan tidak tekan power. Betul. Masukkan password. Nanti komputernya disuruh macam-macam nurut itu ya. Bahkan kadang komputernya bisa ngasih tahu saya passwordnya salah. Tapi dengan bahasa kom, komputer, incorrect password apa itu kan komputernya bisa bisa berbicara. Kalau komputer bisa berbicara aja kita percaya. Masa pohon berbicara kita nggak percaya? Masa yang meninggal dunia bisa berbicara kita tidak ber percaya? Hanya saja kita tidak mendengar yang biasa, yang luar biasa bisa mendengar. Siapa yang luar biasa? yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Humam wasiat. Kalau saya meninggal dunia, makamkan saya di dekat Ibnu Athaillah. Karena Ibnu Athaillah udah ngomong, di antara kami tidak ada yang sengsara. Dan betul kalau Anda ziarah ke makam Ibnu Athaillah, di dekat makam beliau ada makam Syekh Ibnu Humam. Nah, ini sangat dikenal di Mesir sana. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, Waktu menunjukkan pukul 21 lewat 39 menit. Sudah cukup atau terus? Terus ngomong apa? Karena kalau langsung masuk kajian hikam kan nanti Jumat depan masuk hikam yang per hikmah yang pertama. Dikatakan 264 264 mutiara hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu itu cuman menjelaskan satu kalimat. Ah. Gimana ini? 264 mutiara hikmah itu sumbernya cuman satu kalimat. Siapa yang tahu kalimat apa itu? Ada yang tahu? Tidak ada. Belum ada yang tahu? Belum kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi hikam ibn Athaillah intinya la haula wala quwata illa billah. Dikatakan oleh Rasul SAW, kalimat ini adalah kanzun min kunuzil arsh. Atau SAW. Salah satu perbendaharaan arsh. Itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita belajar hikam Ibn Atta'illah, kita akan paham dengan sangat insya Allah apa sih maksudnya la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang dikatakan oleh Rasul sebagai obat dari sekila, sekian puluh banyak penyakit dan penyakit terkecil yang paling cepat disembuhkan adalah sumpek. Sumpek itu penyakit terkecil atau terbesar buat kita? Ya, Katanya Rasul itu penyakit yang paling kecil yang bisa disembuhkan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang udah paham la haula wala quwata illa billah enggak akan sumpek. Contoh, punya utang 500 juta, sumpek enggak? <laughs> Ini ini. <laughs> Ya, punya utang 500 juta. Sumpek enggak? Kira-kira ini saya tampang-tampang sumpek atau bahagia ini? Pura-pura bahagia kan enggak apa-apa gitu ya. <laughs> Anda mau sumpah, Anda nggak sumpah? yang bisa menyelesaikan hutang Anda, yang bisa menyelesaikan masalah Anda, yang bisa menyelesaikan hutang saya, yang bisa menyelesaikan masalah saya, bukan pinter saya, bukan pinter kita, bukan perusahaan kita, bukan gaji kita, bukan relasi kita, bukan usaha kita. Cuman satu yang bisa, siapa? Allah. Berarti apa judulnya? La haula Bala quwata illa billah. Lah anehnya, sudah ngerti begitu, kok ya cik sumpek? Sudah tahu yang bisa menyelesaikan cuman Allah. Padahal Allah itu paling mudah diajak kerjasama. Dimintai tolong, itu paling mudah Allah. Ya Allah tolong saya, selesai. Betul kan? Dan paling mudah dihubungi dengan manggil, Ya Allah Allah langsung jawab, "Lebek abdi, ada apa?" Langsung dijawab. Apalagi kalau kita menghadap khusus. Bukan cuma asal manggil ya Allah, tapi menghadap khusus. Pakai wudhu, nutup aurat, ngadap kiblat, sholat hajat dua rakaat, Allahu Akbar. Ini hambaku ini perlunya khusus ini. Ini ada keperluan penting ini ya. Allah jawab, juga jawabannya khusus. Mau datang khusus, nyambutnya juga juga khusus. Nah kalau udah tahu Allah seperti itu, masih ada sumpek enggak? Enggak. Tapi nyatanya masih sumpek enggak kita? Masih. Berarti udah ngerti belum makna la haula wala quwata illa billah? Belum. Makanya belajar 264. Ya kira-kira berapa tahun khatamnya nih? 264. Jumat depan kita belajar satu, mudah-mudahan khatam satu ya. Kalau satu khatam tiap Jumat, Berarti butuh 264 Jumat. Alias 264 ming, minggu. Satu tahun itu ada berapa minggu? 52 minggu. Berarti kita butuh sedikitnya 5 tahun. Siap belajar 5 tahun bersama saya? Yang siap saya doakan panjang umur, yang gak siap berarti cepat mati. Kalau diajak lima tahun nggak siap kan berarti kan pengen mati duluan kan begitu ya. Kalau diajak lima tahun siap berarti kan siapan. Siap panjang umur. Ya siap panjang umur. La haula wala quwata illa billah. Nah itu Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 709 Hijriah. Riwayat, riwayat lain mengatakan 710 Hijriah. Tahun 1309 Masehi. 1309 Masehi. Berarti berapa tahun yang lalu? 727, betul ya? Tahun yang lalu. Setelah 700 sekian tahun, kita masih nyebut namanya, kita masih belajar ilmunya. Lah kira-kira 200 tahun lagi masih ada yang nyebut bapak-bapak enggak? Masih ada yang nyebut kita enggak ini? Mudah-mudahan minimal putu kita masih nyebut eyangku dulu ya, mudah-mudahan gitu ya. Kalau punya anak soleh, anaknya cerita pada anaknya, anaknya cerita pada anaknya, anaknya cerita pada anaknya, gitu kan? Nanti kan kesebut-sebut. Nah kalau terus gak ada yang nyebut gimana ya kira-kira? Resiko tergantung pada anda masing-masing. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang disebut sebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tersisa waktu 15 menit, kita gunakan tanya jawab. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya, silahkan kirim SMS atau WhatsApp ke handphone saya, yang nomornya udah saya sebar tuh ya. Dengan menyebutkan nama dan alamat. Dan pertanyaannya harus sesuai dengan materi. Pertanyaan yang tidak sesuai materi, baik yang hadir di sini maupun di, di luar sana, saya pending dulu. Jawabannya nanti juga di luar kajian. Ya, pertanyaan di luar materi, jawabannya di luar kajian. Karena kita ngaji Al-Hikam dan babnya yang saya sampaikan tadi, untuk mengukur diri kita ini perhatian atau tidak, ya kita bertanya sesuai apa yang kita de dengar. Baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Silakan bisa SMS ke 0819 04546 111 0819 04546 111 atau mungkin bisa lihat ke layar monitor masing-masing. Mudah-mudahan sudah muncul nomornya. Sudah belum itu? Sudah nih, tim IT ternyata cepat tanggap. Insyaallah. Kalau tim IT saja saya belum nyuruh, baru saya ngucap langsung muncul. Lah kira-kira bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika jenengan baru batin? Ditanggapi tidak sama Allah? Teman-teman saya yang ngurus ini, IT di atas ini, saya baru ngomong nomor telepon saya, saya nggak nyuruh tolong tampilkan di monitor. Langsung ditampilkan tanpa saya suruh. Betul kan ya? Lah bagaimana Allah yang maha mudeng, Allah maha mengerti. Kita belum ngomong, udah sama Allah disiapkan. Hanya saja kita ini yang kebangetan. Kita yang yang kebangetan. Silahkan yang di sini ada yang mau nanya enggak? Handphone saya. Mas Edwin tadi. Ada yang mau nanya? yang hadir di sini? Tanyanya lewat SMS boleh, ini rupanya takut. Silahkan, mic-nya. Seragam orange dari kampus mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus IAIN Surakarta, UKM JHH Al-Usto. Seperti itu. Asalnya? Asalnya dari Solo. Solonya? Eh, Mutian. Dari Mutian. Ya, seperti itu. Namanya? Nama saya Agung Wahyudi. Sudah menikah? Belum. Semester? Semester 6. Ya. Tidak kan kita kalau langsung nanya kan gak enak, biar suasananya cair gitu ya. Silakan, Mas Agung tadi ya. Ya, langsung saja hmm. tadi membahas tentang satnat atau bisa dikatakan tentang silsilah hmm. seperti itu. Nah, ketika kita belajar di kampus khususnya kita belajar kepada guru-guru yang disebut dengan dosen seperti itu dengan hmm. ditunjukkan teori-teori yang selalu pragmatis nah. kita kan setahunya dari buku-buku seperti itu lah kita juga belum begitu faham terhadap dosennya itu guru-gurunya seperti apa dan kita itu ketika sudah mendapatkan ilmu dari dosen atau dari buku itu tentunya kita bisa mengajarkan lagi kepada teman-teman ya dikatakan adik-adik lah seperti itu. Hmm. Apakah itu tadi Habib sudah menyinggung kalau tidak punya guru itu bisa setan atau apa tadi? <laughs> lah kita membahas tentang ini bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu. Mungkin pertanyaan cakep pol Kasih buku saya sehari bersama Rasul hadiah buatnya. Pertanyaannya cakep pol. Ya. Ini loh. Namanya orang kan betul, perhatikan Kalau memang di kampus dosennya nggak punya guru. Ya, kalau di kampus dosennya nggak punya nggak punya guru. Artinya dulu dosennya cuma dari baca-baca saja. Tidak dari universitas tertentu yang universitas ini kan punya legalitas tuh. Biasanya kan ada rujukannya. Mungkin kembali kepada Al-Azhar. Di Al-Azhar sana kan ulama-ulamanya semua punya sanad keilmuan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau emang dosen-dosen ini nggak punya guru, ya kita patut berhati-hati siapapun dosennya. Jangan-jangan ini dari kepalanya sendiri nih. Makanya kan banyak banyak orang-orang yang kemudian pendapatnya aneh-aneh. Betul betul. Pendapatnya aneh, aneh. Kenapa pendapatnya aneh-aneh? Karena muncul dari kepalanya sen sendiri menyimpulkan dari buku ini, buku ini, buku ini kemudian disimpul simpulkan. Padahal kapasitasnya belum cukup untuk menyimpulkan. Kok bisa? Karena bahasa Arab saja belum paham. Ma'ani, badi, ya, dan lain sebagainya. Bahasa Arab belum ngerti. Ilmu tafsir belum ngerti. Hadis belum ngerti. Semengertinya para ulama. Tapi dengan baca terjemahan, terjemahan, terjemahan atau bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris, kemudian dia simpulkan, timbul pemikiran-pemikiran hasil karyanya sendiri. Hati-hati pada dosen seperti itu. Tapi jangan suzon. Jangan-jangan Pak dosen ini ambil dari kepalanya sendiri nih. Nanti akhirnya belajar dengan suzon terus, begitu kan? Nah, terus bagaimana? Ya kita terima. Karena apa yang disampaikan itu boleh kita kita terima kan? Belajar dari siapapun, Bu. Boleh. Tapi kita di luar kuliah harus punya guru. Paham ya? Di luar kuliah harus punya guru. Atau kalau di kampus memang ada dosen yang dia itu bertorikoh. Dosen yang punya sanat keilmuan yang jelas. Maaf pak, bapak dulu belajarnya pada siapa? Nanya toh ya. Masa enggak berani nanya? Emangnya dilarang bertanya? Kira-kira boleh enggak nanya? Boleh kan? Ya dosennya mau jawab juga boleh, enggak jawab juga enggak apa-apa, namanya juga dosen. Loh ya dosen itu kan gagah ya, jawab boleh, enggak jawab juga boleh. Misalnya dosen dosen yang jauhnya begini, silahkan cari tahu sendiri. Ya udah, nggak apa-apa namanya dosen. Dengan apa namanya bentuknya masing masing-masing kan ya. Dengan apa namanya e, kepala masing masing-masing watak masing-masing. Ya, tanya aja sama dosennya, "Pak, mohon maaf, Bapak belajar ilmu hadis ini gurunya siapa?" guru bapak ini kepada siapa? Kira-kira sanat keilmuannya ada enggak pak? Biar saya itu lebih mantep pak kalau ada sanatnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa Pak, saya juga butuh ilmu Bapak. Saya juga butuh ilmu dari dari Bapak. Nanti kita apa yang masuk dari orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas sangat keilmuannya itu kita konfirmasikan kepada guru-guru kita yang sangat keilmuannya jelas. Cara konfirmasi bagaimana? Gak usah ditanya satu persatu. Capek nanti. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya bagaimana? Gak usah ditanya. Dengan kita datang belajar pada guru-guru yang salahnya jelas, nanti akan terurai sendiri. Oh berarti pemahamannya itu kurang pas itu. Oh ini berarti sama. Oh ini benar nih pemahamannya. Nanti akan terurai dengan dengan sendirinya. Nah sampai pada satu titik kok kita nggak pernah menjelaskan. Tapi ini dosen-dosen yang sangat keilmuannya nggak jelas kok menjelaskan. Kita kemudian bimbang ini ilmunya dosen ini benar atau tidak. Saat itulah fungsinya bertanya langsung kepada guru kita. Saya kok mendengar dosen saya menjelaskan seperti ini, kira-kira ini benar atau enggak? Ya kita memang harus hati hati-hati, jangan sampai jangan sampai ya apa yang disampaikan dosen itu menjadi sebuah kebenaran mutlak. Menjadi sebuah kebenaran mutlak. Sehingga kita yakini sebuah kebenaran mutlak padahal yang disampaikan sebuah hal yang salah mutlak. Suatu hal yang salah mutlak. Sehingga ilmu yang salah ini kita turunkan turun te temurun. Sebetulnya selama dosen itu masih dalam koridornya, masih dalam realnya, mengajar sesuai yang dipelajari, insya Allah tidak akan keluar dari ilmu yang benar. Ya, tapi yang repot kalau udah main kepalanya sen sendiri. Nah, untuk bedakan ini yang dari asli belajarnya sama ini dari kepalanya sendiri, itu caranya kan nggak mudah. Nah, itulah perlunya kita berguru pada guru-guru yang punya sanat keilmuan yang jelas. Agar nanti timbul di hati kita nur. Barokah itu tim, timbul. Nur itu timbul. Itulah yang namanya furqan. Itu yang namanya furqan, pembeda. Yang bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Sampai Sina Umar dikatakan Al-Faruq. Al-Faruq yang dia bisa bedakan dengan jelas. Mana yang hak, mana yang batil. Bahkan yang batil itu kalau berhadapan dengan Umar menyingkir. Radiyallahu ta'ala anuh. Setannya aja kalau Sayyidina Umar lewat, setannya pindah ke, ke gang yang lain. Enggak mau ke ketemu. Nah orang-orang yang betul-betul punya guru, di hatinya akan muncul furqan ini. Dia tahu, oh ini benar, oh ini salah. Oh ini benar, oh ini salah. Dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa tahu? Karena barokahnya dia mau ber, berguru. Orang yang berguru terkikis kesombongan dalam hatinya. Karena dia selalu merendahkan diri. Saya enggak punya ilmu, saya boh, bodoh. Dan khusnudzon tetap prinsip utama ya. Prasangka baik tapi diiringi dengan sikap waspada. Ini benar atau salah. Maka perlu dikonfirmasi, dicek dan reject kepada orang-orang soleh yang kita kenal. Jelas kira-kira? Ya, cukup jelas sekali jelas karena juga di kampus itu banyak pelajaran usul fikih, ulumul hadis, tasawuf, torikot hmm. dan lain sebagainya. Ya. Jadi sedikit berkaitan dengan apa yang disampaikan hmm. oleh Habib tadi. Hmm. Mungkin seperti itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya mohon Jumat yang akan datang jenengan kalau nggak ada halangan bisa hadir lagi, ajak temennya 100. Lu semangat kan ya? Oh, niat-niat oh, niat -niat dulu innamal amalu berniat. Niat ngajak 100 yang datang cuma dua atau mungkin kelong satu tinggal misalnya begitu ya. Yang satu berhalangan, misal. Bukan bukan menyindir, bukan misal gitu kan ya. Pas dapat tugas gitu kan kan nggak bisa hadir. Ya. Tetap dapat dapat niatnya kan? Niat hadir tetap dapat. Ternyata datang satu. Loh, yang 100 satunya kemana? Berhalangan semua, Beb. Ganjarannya itu 102 loh ya. Dia sendiri plus temannya satu-satu yang diniatkan. Makanya jenengan pasang niatnya benar, ngajak orang sebanyak mungkin. Musa itu niatnya ngajak sejagat raya ila yaumil kiamah kok. Makanya ini di streaming, direkam karena biar didengarkan nanti kalau saya udah meninggal, insyaallah panjang umur fitaatillah dalam barokah meninggal husnul khotimah ketika ceramah. Usaha oh, cita-cita itu meninggal ketika ceramah begini. Tapi husnul khotimah, bukan riak, bukan ujub, bukan sum'ah meninggalnya. Pas niat ikhlas, terus mening meninggal. Tapi sekarang ya, belum hatam al-hikamnya. Al-hikam belum hatam. Nanti kalau sudah hatam kita baca al-hikam lagi terus begitu. Jadi biar enggak hatam, hatam butuh umur panjang. Kalau Anda mau berangkat duluan saya persilahkan nggak jadi masalah. Tapi jangan-jangan ajak saya dulu ya. Saya pengen nanti setelah meninggal dunia, mungkin 100 tahun, 200 tahun lagi kalau kiamat belum tiba, tayangan ini ditonton, maka dapat man manfaat belajar ngajak orang sampai akhir zaman. Jangan cuma ngajak yang di zaman ini. Ibnu Athaillah ini ilmunya manfaat karena niatnya dia ngajak orang ila yomil kiamat Allah buat kita yang ada di zaman ini berguru kepada Ibnu Athaillah. Ini kan gantinya streaming ini. Belum ada streaming. Dulu ya dengan mencatat, ya nulis bu, buku. Cukup jelas ya. Silakan. Ada yang lain? foto silakan. micnya bisa di estafetkan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, nama saya Sugeng dari Sukarjo. Saya ingin tanya kaitannya dengan mahasiswa tadi. Saya dulu itu ketika kuliah itu saya punya guru-guru dosen-dosen yang hebat-hebat, profesor, dokter dan segala macamnya. Itu kan berangkat dari sebuah pemikiran-pemikiran rasional yang pragmatis itu. Berangkat dari apa? Berangkat dari pemikiran rasional. Hmm. Bukan dari ketika saya belajar pada mereka itu memang hebat-hebat sekali. Saya kagum sama mereka. Tapi ketika saya bertemu dengan para habaib, para kiai itu kok ada ilmunya kok lebih hebat dari ini. Jadi saya kata sekarang tapi yang menjadi panduan sekarang itu adalah Maaf, maaf sebentar. Kuliahnya dulu di, di jangan sebutkan nama kampus bukan ya? Maksudnya di jurusan apa dulu? di tafsir hadis. Tafsir hadis ya. Iya, di Solo sini. Ya, tafsir hadis ya. di sebuah kampus gitu ya, di sebuah ya. kampus. Kemudian bergaul dengan para kiai, ya. bergaul dengan para ketika Saya, ketika saya bergaul dengan mereka itu dusun-dusun dusun saya itu lebih baik-baik semuanya. Saya hampir kagum semua dengan ilmu itu semua. Tapi ketika saya tahun 2000-an 10 itu berjumpa dengan para kiai, para habaib, loh kok ada ilmu yang lebih hebat lagi malah gitu. <laughs> Terus tapi ini yang yang menjadi pertanyaan saya, Beb. Yang menjadi pertanyaan saya itu sekarang itu orangnya itu justru malah mengikuti yang sifatnya rasional ini karena secara pragmatis itu menghasilkan nilai-nilai material, ah. kekuasaan, pendidikan dan segala macam. Karena dengan dekat itu dia itu bisa menguasai seperti itu. Ah. Kalau saya belajar dengan seperti ini mungkin hasilnya untuk jabatan dan segala macamnya kan tidak dapat itu. Nah, ah. Bagaimana ketika itu kita bisa memadukan antara rasional dan yang irasional seperti ini bisa menjadi acuannya umat. Karena sekarang itu kan kalau ingin sekolah itu ya sesuai dengan jurusannya sing ahli komputer, ahli teknik karena itu sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan nah. masyarakat. Kalau belajarnya seperti ini kadang-kadang saya sekolah nanti kerjanya gimana dan nah. sebagainya. Nah. Ini yang saya tanyakan, Beb. Bagaimana kita bisa menanggulangi eh, menanggulangi ilmu yang rasional sekarang itu menjadi panutan banyak orang. Hmm. Tetapi kita punya keyakinan seperti apa yang diajarkan dalam tafsir Alikam tadi itu yang disampaikan Habib itu. Saya kira ya. ini. Ya, insya Allah saya bisa nangkep, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya. Jadi di luar sana kan banyak pakar yang mungkin secara retorika bahasa hebat, kemampuan berbahasa. Kemudian e, secara rasional bisa menyampaikannya betul-betul rasionya itu main gitu ya. Orang dengar oh iya, iya gitu ya. Tapi ketika kita dengar ilmunya para wali, kok yang begitu jadinya hambar ya gitu. Jadinya hambar gitu. Rasanya kok nggak kroso banget. Tapi yang begini nih, yang Habibnya nggak cetol seperti ini gitu misalnya ya. Ya, nggak nggak cetol, cuman lulusan SMA ya, lulusan S, SMA, kuliah yang nggak nggak pernah gitu. Tapi yang didengar kok di hati enak misal ya. Dari kiai pulang didengar di hati kok kok enak. Memang ada sesuatu tuh yang di atas rasio. Ya, ada sesuatu yang di atas rasio. Justru yang irasional itulah tingkat yang tertinggi. Bingung ya? Hah? Coba kita baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Surat Al-Baqarah ayat pertama. Rasional atau irasional? Coba terjemahkan kalau bisa. Cari seluruh penerjemah di seluruh dunia, terjemahkan alif lam mim, nggak mungkin bisa. Paling tulisannya apa juga terjemahannya? Alif lam mim. Betul kan? Pertama kali setelah Al-Fatihah Allah ngajak bicara manusia itu jangan pakai akalmu. Sakit kepala saya. Biar mantep. Ya, Jangan pakai kepalamu, akalmu. Kalau kamu pakai akalmu, kepalamu, coba terangkan nih alif, Lamim. apa maksudku? Ya Allah, bodoh ya Allah, nggak ngerti. Bodoh ya Allah, nggak ngerti. Zalikal kitab. Lalu Al-Qur'annya ini kok. Allah bilang zalikal kitab. Tuh, kitab. Loh Al-Qur'annya di depan mata sedang saya baca, tapi Allahnya bilang zalikal kitab kitab itu. Kenapa? Kamu tuh terlampau jauh dari Al-Quran. Al-Quran terlampau tinggi, terlampau mulia. Kamu siapa? Makanya jangan sok pakai-pakai akal. Pernah dengar yang begini? Lah iya, aneh toh? Ya, jangan sok pakai akal. Dzalikal kitabu la raiba Tuh, kitab itu enggak ada keraguannya meskipun awalnya alif Lamim, kamu enggak mudeng. Kamu gak paham. Ya kamu gak ngerti maksudnya apa. Ya memang kamu gak usah ngerti. Kalau pengen ngerti, tanya sama aku. Karena ini wahyuku. Ini ucapanku. Yang ngerti ya cuman aku. Makanya jangan pakai akal macam-macam. Tanya sama aku. Kan seperti itu. La raiba Gak ada keraguan. Benar nih semua yang di dalam ini. Ini ucapanku, gak ada yang salah. Hudan lil muttaqin. Dia akan menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah tidak mengatakan yang banyak sholat, yang pinter matematika, wali fisika, biologi. Bukan itu dulu. Bukan itu dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang iman kepada yang ghaib. Yang tidak menggunakan rasionya. Tapi menggunakan sesuatu yang dalam hati untuk meyakini yang yang tidak sesuai dengan rasio lah. Yang ghaib itu kan kadang kadang enggak nasional kita kan. Nah, contoh, wong Mekah, Mekah Solo kok cuma sekedap mat sekejap mata sampai. Rasio kita belum bisa sampai kan? Belum bisa sampai. Apalagi orang 100 tahun yang lalu dikasih tahu, itu muridnya Nabi Sulaiman bisa mindah tahta Balkis. Setengah kedip mata. Itu enggak masuk akal, enggak masuk akal. Tapi justru ilmunya Allah ini memang ya seperti itu yang paling tinggi, yang paling paling tinggi yang sifatnya seperti itu, sesuatu yang dibalik mak makna. Lah kebanyakan orang belajar kulit, belajar ku, kulit, tapi dalamnya enggak dapat. Nah, kalau para kiai, para habib, para ulama, mereka belajar kulitnya mateng ya, terus dibuka. Bukan cuman didelok tok, oh kelapa. Oh, kelapa. Enggak. Mereka teliti kulit ini dengan detil. Oh, kelapa ini sabutnya seperti ini, serabutnya kelapa ini. Diteliti benar, syariatnya mereka paham. Setelah itu mereka buka, ada apa atau dibalik serabut ini? Dibuka, oh batok. Bahasa bahasa Indonesia batok apa itu? Tempurung ya. Oh tempurung ini ini ada tempurungnya ini. Mereka teliti tempurung ini kekuatannya apa itu kan? Setelah itu mereka cari tahu lagi di balik tempurung ini ada apa? daging, dagingnya kelapa. Daging ini kemudian mereka teliti manfaatnya apa, tempurung manfaatnya apa, serabut manfaatnya apa. Mereka ngerti semua. Setelah itu mereka lihat lagi, oh di dalam ada air. Aneh ini air bisa sampai ke ke sini. Padahal itu ada serabutnya, ada tempurungnya, ya, ada da, dagingnya. Kok bisa ada air? Ternyata air ini bisa menawarkan racun air ini menyehatkan, air ini enak. Oh ternyata yang bagus ini disimpan Allah di dalam dan luarnya serba gak enak. Paham? Nah ilmunya para wali itu dari kulit sampai dalam mereka paham. Nah sementara sebagian orang kulit saja baru cuma tahu pinggirnya tok. Paham? Ya, terus saya mau jelaskan gimana lagi nih? Ya udah tahu ini. Ini penjelasannya keluar seperti ini. Makanya tampak bedanya gitu. Makanya tampak B bedanya. Karena yang satu bermain dengan akal yang masih dipenuhi nafsu, ya, bukan akal yang murni. Kalau akal yang murni itu hati. Ya, akal yang masih dipenuhi nafsu. Jadi akal yang disebut orang-orang berakal, sebagian orang berakal ini sebetulnya bukan akal. Sebetulnya bukan akal karena akal itu suci. Akal itu suci. akalun itu kolot sama, akal dengan hati itu sa sama, hati dengan roh itu sama, bersih, suci. Maka apalah akilun apakah kamu tidak pakai akalmu gitu. Tidak berpikir. Karena pikir yang benar itu hati dan itu su suci. Jadi yang dipakai orang seperti menggunakan logika, logika itu bukan menggunakan akal. Nafsunya yang main kebanyakan. Bisikan-bisikan nafsu yang berkecampuk. Baik itu munculnya kalau sekarang istilah dari otak mungkin ya dari dari otak. Tapi yang batiniannya apa? Nafsunya itu yang menggerakkan tuh, nafsu. Timbul pemikiran yang aneh-aneh. Taunya cuma di situ. Ya rasanya nggak enak. Kalau toh itu udah benar, pemikirannya benar, ibaratnya seperti orang orang tahu ilmu nikah, tapi nggak pernah nikah. Terus disuruh menjelaskan, nikah tuh rasanya seperti apa? Yo bingung. Nah, orang sudah nikah, terus jelaskan pada orang yang belum nikah, "Dik, nikah itu harus ada calon mempelai wanitanya. Ya betul loh ya. Masuk nikah kepada saya nikahkan kamu dengan almarhumah. Ya gak bisa. Harus ada mempelai wanitanya ada, hidup orangnya ah, ada ya. Terus ada wali yang menikahkan, ada saksinya. Kemudian ada ijab kabul, ada ma maharnya. Itu namanya nih nikah. Tapi kalau pengen tahu hakikatnya di nikah, ya udah nanti kamu setelah akad nikah, ajak pasanganmu ke kamar, lampu dimatikan, nanti tahu hakikatnya. Tahu hakik hakikatnya. Nah, para ulama ini, para kiai, para habaib udah sampai mematikan lampu di kamar. Jadi ngerti rasanya ilmu itu. Nah yang lain mungkin yang belum mengikuti jejaknya ulama-ulama yang soleh ini cuman tahu teori. Itu pun kalau benar teorinya. Tahu teori, Oh nikah butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, tapi tidak pernah prak praktek. Oh tahu yang namanya fadilah-fadilah, tapi yang nggak pernah ngelakoni tahajud, nggak pernah ngelakoni sholat duha, nggak pernah ngelakoni sholat witir, nggak pernah ngelakoni sholawat yang banyak, istighfar yang yang banyak. Bagaimana hatinya akan dapat cahaya ilahi kalau nggak seperti itu? Jadi yang muncul ya setan numpang numpang numpang numpang naudzubillah min zalik. Satu pertanyaan lagi terakhir. Dari belakang silahkan mic-nya estafet ke sana. Sambil yang di belakang siapkan pertanyaannya sebentar, saya mau bacakan satu atau dua SMS ya. Hmm, mungkin ada pertanyaan yang relevan. Ya. Ini ada yang nanya. Dari Pur Purworejo. Ya, dari Purworejo. Namanya Miftahuddin Jogotamu Purworejo. Lumayan ya, jauh kan Purworejo ini? Eh, dengar dari radio. e, saya sering mendengarkan suatu amalan tapi hanya sekedar mendengar ceramah di radio. Nah, itu termasuk termasuk amalan yang ada gurunya atau tidak. Ya, termasuk amalan yang ada gurunya atau tidak. Saya kasih catatan. Kalau radionya Al-Hidayah. Radionya Al-Hidayah atau Ar-Raudhah, ya kan? Atau NU apa gitu kan ya? Radio-radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas itu sanat orang-orang yang ngajar di dalamnya. Yang ngajar misalnya, misal ya, yang ngajar kok ada eh, Habib Alwi Al-Habsyi, ada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Misalnya ada Gus Abdullah Sa'ad, Gus Karim, misal seperti itu kan? Ini yang ngajarkan insya Allah orang-orang yang sangat ilmunya jelas. Nah, yang diajarkan jenengan dengarkan insya Allah itu termasuk mer guru. Tapi tolong ya, dengarkannya dengan jelas. Paham? Jangan nanti gurunya di radio ngajari Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, baca Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali agar hati kita bercahaya, hatinya hidup. Nanti saat hati orang-orang mati, hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya gelombang radionya rodok. Begitu, langsung iki mau apa ya? Kelihatannya ya kayuku ya kayumu. Wah akhirnya subuh semangat. Hadirin murid-murid ngomong sama teman-temannya. Saya dapat dari Habib Novel. Habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh kita baca ya kayuku ya kayumu 40 kali. Hati bercahaya. Kacau yang begini. Paham maksud saya ya? Jadi bisa dikatakan berguru tapi syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, jangan cuma kemudian mendengar di radio, kalau begitu saya cukup mendengar di radio, saya tidak mau apa namanya keluar mendatangi para ulama. Nah, ini udah itunya nggak benar, berarti juga cari ilmunya nggak benar. Ya udah kalau udah dengar di radio contoh misalnya, misal ya ada suara wanita cantik jelita kemudian ngomong, "Oh, Mas Mas, saya mau nyanyi begini." Wanita ini nyanyi, kita dengarkan di radio. Ya, dengarkan di radio, besok dengarkan di radio. Kemudian ternyata alamatnya wanita itu jelas, kita tahu alamatnya, kita tahu jamnya di rumah. Pengen nyamperin enggak? Yang mudah-mudahan nih loh. Pengen kan? Apalagi kok ada jumpa fans gitu ya. Pengen berangkat enggak? Pengen. Lah ini ulama udah ceramah di radio, ulamanya jelas alamatnya. Atau pengajiannya jelas alamatnya. Jalan Dewuta nomor 112 Semanggi Pasar Kiwon, Surakarta. Cari di Google Map, bahkan dituliskan di Google Map, search AR minus RAUDH Nanti muncul Google Map-nya. Pakai Google bahkan bisa apa itu? GPS ya. Navigasi akan dibimbing itu sama Google. Dapat bimbingan dari Google, bayangkan tuh ya. Sampai ke masjid ini dimudahkan sama Allah Ta'ala. Oh gitu kok masih aku pilih radio. Berarti murid kurang ajar. Ini murid mau enaknya sen sendiri. Tidak ini saya maksud gini untuk nyemangati ya yang jauh-jauh Purworejo tadi sudah uh, sudah dengar di radio suatu saat niatkan datang ke Solo. Kan kalau di Solo kan multi majelis. Dari sini bisa ke tempat Habib Syekh, betul kan? Dari sini bisa ke pondok pesantren Azayadi, bisa baca Gus Karim, bisa Al-Mu'ah, ke Al-Mu'ayyad, bisa ke Ta'mirul Islam. Banyak di sini pesantren-pesantren dan pengajian-pengajian Ahlus Sunnah wal jamaah, bisa ikut ngaji ke masjid jami asegaf, bisa ikut maulid di masjid riat lengkap gitu. Sekali berangkat banyak pulau terlampaui. Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Bib, saya bingung nginep, jangan khawatir. Masjid Ar-Raudhah besar, tinggal geledak dimanapun Anda mau. Ini kan masuk sini geledak ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Kata RT saya, Satu kali 24 jam itu wajib lapor. Betul kan ya? Makanya yang yang nginep di sini syarat nomor satu warga negara Indonesia yang baik atau warga negara asing yang baik. Kalau yang asing ya paspornya jelas, kalau yang WNI ya KTP-nya ada. Jadi yang nggak bawa KTP mohon maaf dilarang RT RW setempat. Paham kan maksud saya? Iya, bukan yang nggak mau, tapi memang syarat dan ketentuannya ah, ada. Cukup tunjukkan KTP. Ceto, ini manusia, bukan jin gitu loh. Kalau nggak ada KTP kan di Indonesia ada kecil ini bukan manusia ini kan bukan warga negara. negara. Begitu ya? Insyaallah. Silakan tadi yang satu mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Habib, ini saya mau tanya berkaitan Nama Eko. Mas Eko dari Jepres. Jepres. Ya, yes. Iya. sekarang status masih maha. Maha. maha. Oh, mahasiswa. <laughs> masih maha katanya. Mahasiswa, silakan mahasiswanya kuliah di mana? Isi Solo. Isi Solo. Isi ya. Hmm. Ya, nanti cuma depan ajak teman-temannya Insya Allah. Saya sih di sini juga dikasih tahu teman. Oh, juga dikasih tahu hmm. teman ya. Berarti hmm. jenengan harus ngasih tahu teman yang lain. Ya. Karena jenengan hasil kerja teman yang ngasih tahu jenengan. Ya. Allah Bib. Masih Mas Eko jazakumullah khair. Uh, gini, Bib. Untuk masalah guru, kan. Iya. Ini agak sedikit. Suaranya keras sedikit boleh. Uh, ini agak sedikit curhat dikit. Iya. Boleh curhat, uh, tapi iya. jangan sebutkan nama orang. Oh ya. Oh ya. Ini sebut polan kalau ada orang sebut polan, kalau perempuan polana. Oh ya, ini istilahnya misal kita punya orang tua gitu ya. J, boleh. Ini orang tua kita. Ya, yang penting suaranya keras. Oh ya, Bapak. Jangan takut, teriak bapak. juga nggak apa-apa. Oke, oke, siap. uh, <laughs> bapak kita baru belajar gitu belajar agama itu kira-kira ya tiga atau empat tahun. Iya. Yeah. Tapi itu dia terlalu menggunakan rasional. Eh, ya, jadi ada seorang bapak yang baru belajar tiga atau empat nah. tahun, tapi terlampau menggunakan nah. rasionya, nah. otaknya. Dan dia setelah belajar pada istilahnya majelis taklim gitulah. Iya. Setelah dia dapat ilmu sedikit, saya sedikit terus referensinya buku-buku. Ah dalam bersyariat dia agak menyimpang. Ah. Lah sebagai anak kita tahu nggak boleh. Nah, ah. ah. Tapi dia malah marah-marah. Kamu yeah. tuh masih kecil gini-gini. Ah, yeah. ulama Jangan sok awakmu cah bocah anu. Wah. Nah, ulama kayak apa? Isa ger maca buku critake tok. Enggak gitu Pak, gini nih oh sreso. Salat ora perlu lima waktu. Oh, yeah. waktu anggere kusuk ora eh, apa-apa. Lah <laughs> kita sebagai anak itu gimana lho, Bib? Kita mau mengingatkan tapi dianya terlalu rasional oh, kamu masih kecil gini gitu, gini gitu. Ya. kalah kalah pangkat yang jelas kalah pangkat terus kita ha. hanya mendoakan setiap hari mendoakan mudah-mudahan dapat didayah Allah dia bisa kembali ke jalan yang lurus gitu loh iya Tapi jalan yang lurus tuh nggak pernah lurus mas pasti bengkok bengkok <laughs> nah itu kita sebagai anak gimana bib apakah kita berdosa nggak apa itu hanya berdoa aja karena kita kalau diskusi itu jelas kita tahu karakter ayah kita seperti itu, nggak bisa diingatkan. Nah. nah, itu kita cuma istilahnya ikhtiar berdoa. Ibu juga nggak mempan. Nah. nah. Dia terlalu irasional sekali nggak bisa. Ya. Boleh, saya paham. Ini. I get your point. Nah. Ya, Solo paham. Jazakumullah terima kasih terima kasih Bib. Pertanyaan cakep juga. Boleh hmm. kasih buku. Ya, ini beliau juga kasih buku juga. Oh. Ada tiga penanya ya, tambah satu-satu lagi. Ini temennya kesian tadi. Karena juga ngajak temennya, temennya kasih buku juga. Eh dapat syafaatnya temen jadi ya. Eh model model model seragamnya sama aja saya kasih saya kasih buku gitu ya. Ini baru seragamnya sama gitu ya. Kalau jaringan sama semua dapat semua, untung beda-beda gitu. <laughs> untung beda-beda. Ini ini syafaat seragam aja sudah luar luar biasa. Makanya tasabbahu fa illam takunu mithlahum fa inna tasabbuha bil kirami kiramu. Kalau belum bisa jadi seperti orang-orang soleh Serupai mereka, mirip sama mereka. Karena mirip orang soleh itu ya soleh, mulia gitu, mulia. Jadi nanti kalau di absen sama malaikat gitu, mirip kok itu. Mirip apanya? Mirip sepodo ke tas B. Masuk kelompoknya dulu, masalah disortir urusan belakang. Tapi dimasukkan dulu dalam kelompok orang soleh. Kan lumayan tuh ya kan ya. Termasuk sudah mendapatkan fasilitas yang oke okay dulu ya. Masalah ujungnya bagaimana, gak usah dipikir. Depannya bagus dulu. Nah kalau depannya udah jelek, penampilan-penampilannya orang-orang gak soleh. Sama malaikat ya udah dimasukkan kelompok nggak soleh dulu. Perkara nanti ujung-ujungnya diproses, oh ternyata orang ini baik gitu ya. Ya tapi kan repot dulu mengalami yang nggak enak, nggak enak baru mengalami yang enak belakangan kan capek gitu kan ya. Ya paling enak tuh dari awal baik sampai akhir juga juga baik. Mas Eko pertanyaan bagus. Problem anak menghadapi orang tua. Problem anak menghadapi orang tua. Tadi kan cuma salah satu contoh kasus gitu ya. Contoh kasus ada orang tua yang pemahamannya berbeda dengan anak dan pemahaman orang tua ini menyimpang dari syariat. Beda kalau nggak nyimpang kan nggak apa-apa ya. Karena tidak semuanya harus ha? Ah, sama contoh. Yang satu madhabnya Syafi'i, yang satu madhabnya Maliki, ya kan? Nah ini kan walaupun beda, tapi dua-duanya ahlu sunnah dan sesuai syari syariat. Enggak jadi masalah. Lah yang repot, yang satu ini madhabnya ahlus sunnah, yang satu madhabnya enggak cetos sunnah. Enggak enggak sunnah bagaimana? Bapaknya baru belajar sebentar ngomong sama anaknya. solat itu enggak usah pakai gerakan, enggak jadi masalah. Yang penting pokoknya duduk ingat sama Allah, cukup dibatin. batin. Wah, ini kacau ini. Ini kan termasuk menyimpang ya menyimpang. Atau yang satu lagi Bapak ngomong begini, sholat itu tidak perlu bahasa Arab. Yang penting paham. Kalau kita bahasa Arab nggak paham kan ya percuma. Makanya pakai bahasa Jawa saja kalau kita orang Jawa. Ini juga kak kacau nih. Yang satu ngomong, "Nak, sholat sehari lima waktu itu capek." Ya, lima waktu cah, capek. Kalau musafir aja boleh dis diskon. Oh, kita ini kan juga musafir. Musafir apa, Pak? Kita kan musafir menuju akhirat. Itu kan jalan yang paling jauh. Jadi ya udah kita boleh jamak kosor di tempat. Wah, ini gelas Sak. Sak boleh. ini kan hasil pemikiran otaknya sen sendiri. Ada lagi yang mengatakan sholat enggak perlu lima waktu. Kenapa? Oh di Al-Qur'an enggak ada sholat lima waktu. Al-Qur'an itu cuma menyebut sholat itu tiga waktu. Ya udah, kita tuh sholat tiga waktu. Jadi waktu Rasul sholat lima waktu enggak di nggak dipakai. Ini kan juga pemahaman menyim, menyimpang. Apapun nama pahamnya saya nggak akan menyebutkan, tapi pemahamannya aja yang kita sebutkan. Menyimpang ini. Terus bagaimana? Anak ngasih tahu bapak, jadinya apa? Kurang ajar. Wong tahu, bapaknya kalau dikasih tahu marah toh? Kalau kamu melihat kemungkaran, kaidah orang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus paham ilmunya. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu bantah, kamu kasih tahu, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka biarkan kemungkaran itu tapi ingkari di dalam hati. Bapak nggak benar ya Allah, saya saya nggak ridho bapak saya seperti itu. Ya kan? Ingkari dalam hati. Terus bisanya apa? Mencegah nggak bisa karena kita anak. Lain kalau orang tua. Orang tua kan punya kekuasaan. Kalau anaknya alirannya menyimpang, ya udah gunakan kekuatan. Motor motor kamu saya sita. ATM saya sita. Ya, kemudian kamu nggak boleh keluar dari rumah 5 bulan. Saya siapkan banser dan satam di depan. Misal ini, ini bapak menggunakan kekua, kekuasaan ya. Dan kamu akan saya jauhkan dari teman-temanmu. Misal seperti itu, bapak menggunakan kekuasaan kalau efektif, ya pakai. Oh namanya bapak ya, asal tidak melukai fisik. Ternyata bukannya anak kekuasaan nggak punya. Lisan, lisan mental, bapaknya marah kan? Nah kalau bapak marah kan jadi anak durha, durhaka nanti dibentak bapaknya. Bapaknya jadi marah-marah sama anaknya. Nah terus gimana? Paling minim hatinya ingkar, hatinya ing ingkar. Nah dari ingkar itu naikkan ke tingkat yang tertinggi apa? Doa. Justru doa itu tingkat yang paling tinggi. Karena doa itu langsung kita tidak mengandalkan ilmu dan siapapun yang kita andalkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, kita ngomong sama kakaknya bapak. Ya toh ya. Pak D, Bapak ini enggak seperti Pak D loh. Ini semenjak belajar di sana kok sekarang jadinya begini. Tolong ya Pak D yang ngasih tahu. Kan Bapak kalau sama Pak D kan nurut. Nah, nanti kan bap, mungkin Pak D-nya atau mungkin sahabatnya Bapak lebih bisa ngasih tahu. Intinya cari orang lain yang bisa mena menasehati. Lebih seperti itu. Oh ibu ajari mental kan ya? Ibu mental. Berarti kan susah kan? Ya orang lain siapa yang bisa mena menasehati. Saya rasa cukup. Enggak terasa setengah sebelas. Nanya, diajak ngaji begini seneng atau enggak seneng? Jujur. Walaupun ini awal rodok mumet dikit ya. Eh, awal aja awal. Insya Allah Jumat depan nyantai. Jumat depan nyantai karena udah masuk ke kajian kitab hikamnya, eh, hikmahnya. Bagi yang yang berminat silakan hadir ke sini gratis 1000%. Bonus dapat kopi atau susu, air minum, ya snack. Ya, kemudian bisa mandang wajah orang-orang ganteng di sini. Gratis ya, silakan. Uh, kemudian kalau yang dari luar kota, dari luar kota, bawa saja KTP, nginep di Raudhah, enggak usah bingung. Ya, bawa KTP, nginep di majelis Ar-Raudhah. usah cari hotel, nginep di sini. Insya Allah kalau tamunya masih 1, 5, 10, 20, 50 orang, pasti tidurnya masih layak. Karena di sini ada kamar kamar-kamar Insya Allah. Tapi kalau tamunya dari luar kota seribu orang, ya silahkan tidur saja di majelis yang segede ini ada lantai. Yang paling sengsara lantai paling atas. Karena langsung masuk angin dia, ya, udah tiga kena angin. Kalau satu dua insyaallah masih a, masih aman. Ya, Allah tolong dibantu ya diinformasikan kepada teman yang lain Jumat yang akan datang semoga uh, yang hadir mengikuti kajian ini jauh lebih banyak lah lagi karena ini kan baru perdana setelah libur lama. Dan untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dimanapun berada di wilayah Surakarta dan sekitarnya, tolong uh, apa namanya Anda kirim SMS ke nomor saya tadi, ya sebutkan sebagai mahasiswa fakultas apa, karena saya akan buat sarasehan akbar mahasiswa dan mahasiswi ahlus sunnah wal jamaah sesolo Ya, insya Allah saya akan buat sarasehan akbar, sarasehan ya. Judulnya sarasehan itu duduk nyantai, makan minum, nggak ada ceramah, nggak jadi masalah. Setuju? Yang nggak mahasiswa jangan ngomong setuju, Anda nggak boleh hadir. Ini khusus mahasiswa dan siswi sesolo raya, sarasehan akbar, mahasiswa mahasiswi aswaja. Jadi khusus yang suka tahlil, yasin, solawat, zikir, yang mungkin di sini uh, kuliah di fakultas apapun di universitas apapun kan mungkin ada yang dari Tegal, dari Cirebon, dari Demak, mungkin ada yang dari Jepara, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, dari Jakarta, sampai ke Solo bingung gitu ya. Ini komunitas ahlus sunnah wal jamaah, majelisnya di mana, kajiannya di mana, karena di kampus banyak kajian-kajian yang tidak seperti ini. Betul atau betul? Betul kan? Nah, kita perlu kumpulkan anak-anak kita dan adik-adik kita ini biar ngerti. Kalau di Solo nanti mau ngaji nih hari Rebu tuh ada Hababul Mustafa di tempat Habib Syekh. Tuh setiap malam Senin ya kan? Itu ada aja Jamuro. Kemudian misalnya lagi di Masjid Jamia Segaf hari ini hari ini hari ini adakah kajian? Mau maulid malam Jumat tuh di Masjid Riyad ada maulid pintu Durar asli dari sumbernya, dari akarnya, ya dari bu pusatnya dan lain sebagainya. Informasi yang yang jelas duduk bareng. Saya yakin kalau mahasiswa mahasiswa aswaja udah duduk bareng seluruh raya, maka insya Allah ahlus sunnah wal jamaah seluruh raya akan semakin cantik dan semakin besar. Semoga niat kita bersama ini diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah. E, ada sedikit pengumuman. Hadirilah segaran berzikir dan bersolawat bersama Kang Novel bin Muhammad Al Idrus. Saya disebut Habib-Habib terus nanti cepet tua gitu kan. Ini semir saya udah luntur nih. Eh, muncul lagi putihnya ini. Bersama Kang Novel bin Muhammad Ali Drus. Sabtu 8 Agustus jam 7 malam lewat. Ya kan? Setelah Isya. Ngeledok koripan segaran delanggu. Demeriakan oleh Hadroh Ijazul Quran Boyolali. Ya, Takmir Musala Jamaatut Taubah. Rumah Barokah Manto Wirjo. Silakan hadir malam minggu besok insyaallah. Kemudian pengumuman juga dari saya. Setiap Rebu malam Sabtu sudah dimulai kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Waktunya sholat Isya berjamaah selesai bakdiah kemudian kajian sampai jam 8 atau 8 seperempat maksimal setengah 9. Setelah itu lanjutkan ke tempat Habib Syekh yang mau melan melanjutkan. Yang mau istirahat istirahat, yang mau pulang silahkan pulang. Khusus mahasiswi, khusus mahasiswi yang mungkin mau belajar di sini malam Rebu, uh, Rebu malam kemis. Rebu malam kemis. kalau pulang ke kosnya nanti terlampau malam, maka silahkan nginep di sini. Kita siapkan kamar. Ya, ada kamar, kamar. Jangan khawatir, aman. Paham kan maksudnya aman? Jauh dari jangkauan Mas Cahyo dan kawan-kawan. Itu maksudnya aman. Kemudian Senin malam Selasa, Senin malam Selasa. Kajian kitab Fathul Ilah, waktunya sama, Isya berjamaah. Untuk kitab Fathul Ilah itu yang ngajar cucu dari yang ngarang. Karena yang ngarang itu Mufti Mekah, Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Maka yang saya minta mengajar adalah Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Jadi hari Senin itu harinya Habib Muhammad. Semoga nanti Habib Muhammad majlisnya yang Senin itu bisa lebih besar dari Jumat malam Sabtu. Ya, jadi ada gede-gede gitu ya. Jumat malam Sabtu gede, yang Senin gede. Nanti mungkin yang Rebu gede. Akhirnya setiap hari gede dan orangnya Pak repot orang yang gede-gede gitu ya. Berarti makannya harus oh, ini kok bab makan langsung minta gede semuanya. Ya, Senin tolong diinformasikan. Jadi jenengan bisa milih Senin pas lewat pasar Kliwon, oh di Raudhu ada kajian, mampir di sini. Ya kan? Oh Rebo ada kajian, mampir di sini. Untuk kemis pagi, saya pending sampai dua minggu lagi. Jadi kemis besok belum ada, kemis berikutnya ada. Pengumuman menyusul, kemis pagi tafsir. Saya coba jam 8 kemarin, yang datang cuma 5 orang. Karena rupanya orang Solo tidak ada yang nganggur. Nah, akan saya rubah jamnya hari kemis, tapi jamnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 7 sel selesai. Sehingga yang kuliah bisa kuliah, yang mau ke pasar bisa ke ke pasar, yang mau ke kantor bisa ke kantor. Waktunya mesti nyampe. Mau sholat subuh berjamaah di sini lebih bagus karena di sini udah dipakai sholat lima waktu, khususnya subuh berjamaah. Kalau subuh insya Allah selaku imam adalah Habib Husin bin Anis Al-Habsyi. Jadi Anda dapatnya dua bejo. Sholat berjamaah subuh dan kajian juga. Kajian itu nilai juga mahal. Kemudian doa kesembuhan untuk saudara Mahendra, untuk Bapak Suwarno, kemudian untuk Ibu Ngadinam, kemudian untuk Mas Agus, dan untuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi, dan untuk eh, anak-anak uh, kita yang sedang sakit, atau anak dari teman-teman kita yang sedang sakit, dan semua saudara-saudara kita yang sedang sakit walaupun tidak kita sebutkan namanya semoga Allah taala memberikan kesembuhan kepada semuanya dengan kesembuhan yang tidak datang penyakit yang sama atau penyakit lain setelahnya kesembuhan yang barokah dan manfaat ila ila akhir umur fi taatillah panjang usia dalam kebaikan dan kenikmatan al hadiniyah